Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat lagi kita akan mengikuti kajian tematik dengan tema Siapa Sururi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ali Musri dari Jember. Kajian ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Nidal Fitro Sidoarjo pada hari Ahad 14 Robiul Awal 1431 Hijriah pukul 9 pagi sampai duhur di Masjid Nidaul Fitro Sidoarjo.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 Namun yang dituntut dan terpenting adalah kita menghitung-hitung syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat-nikmatnya tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini hari Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1431 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 2010 Masehi kita bisa hadir dan berkumpul di majelis ini yaitu di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo yang insya Allah kita akan mengikuti kajian yang bertemakan siapa sururi yang insya Allah akan dikupas oleh Ustadz Dr. Ali Musri dari Jember. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kali ini sengaja kita mengangkat tema tentang sururi Mengingat kita menyaksikan dan merasakan adanya keresahan dan kebingungan di kalangan kita, yaitu salafiyin terutama pada waktu belakangan ini. Berupa munculnya lontaran tuduhan sururi dari sebagian pihak kepada sebagian pihak yang lain dari kalangan sesama salafiyin. Padahal dikatakan bahwa manhaj dan pemikiran sururi ini menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itulah kita butuh penjelasan secara ilmiah dan bahkan secara faktual tentang apa dan siapa sururi itu sebenarnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan penjelasan dari kajian ini nanti, mudah-mudahan kita mendapatkan bekal ilmu untuk melihat dan menyikapi fenomena sururi secara arif dan objektif. Sehingga pertama kita tidak bermudah-mudahan apalagi gegabah menuduh sesama salafi sebagai sururi. Yang kedua, kalaulah kita pada kenyataannya tidak memiliki manhaj dan pemikiran sururi, maka alhamdulillah kita tidak perlu lagi bingung-bingung dan risau. Dan yang ketiga, kalaulah memang ada manhaj dan pemikiran sururi itu bercokol pada diri kita, ya sepatutnya kita sebagai seorang mukmin tidaklah perlu merasa keberatan untuk meninggalkan kesalahan itu, kita rujuk menuju kepada kebenaran dalam hal ini adalah manhaj al-sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan al-haqqu dalatul mu'min anna wajadahu fahuwa ahaqqu bi Kebenaran itu adalah barang yang hilang miliknya orang mukmin. Kapan dan di mana dia menemukannya, maka dia adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkannya kembali karena memang itu miliknya dia. Wallahul muwafiq ila aqwami tariq. Wallahu a'lam bisawab Maka inilah sebagai muqaddimah dari saya mewakili panitia kajian kali ini. Insyaallah kita akan simak bersama dengan baik-baik kupasan dari Ustadz Dr. Ali Musri. Adapun tentang pengaturan waktunya, insyaallah total waktu yang kita rencanakan dalam kajian ini adalah sampai menjelang duhur, dimana penyajian materi nanti akan disampaikan sampai sekitar jam 11.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 Atas segala limpahan rahmat dan karunia Yang senantiasa Allah berikan kepada kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan kepada kita dan menolong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban untuk tegaknya agama Islam ini dan tersebarnya nilai-nilai tauhid kepada seluruh umat manusia dan terbebasnya manusia dari beribadah kepada selain Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema tentang sebuah fitnah yang senantiasa dibahas oleh sekelompok yang mana mereka bingung dan lilung dan memberikan penilaian terhadap kelompok tersebut dengan menempatkan satu nama tidak pada tempatnya dan membuat orang yang bernama yang berhak untuk dicela sendiri merasa aman dan tenang. Jadi kita lihat mereka membahas masalah-masalah yang membuat umat ini menjadi bingung padahal umat lebih butuh kepada persoalan-persoalan lebih penting dari hal tersebut. Oleh sebab itu para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kita berusaha menjelaskan sedikit pembahasan tentang apa yang membuat sebagian orang terheran-heran dengan sikap dan tinggalkan sebagian orang lain yang menghukum tanpa ada bukti dan menafsirkan suatu berbeda dengan kenyataannya. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala Sururiyah adalah orang yang sepemikiran atau orang yang memang sependapat dengan Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin. Awal mulanya timbul fitnah ini adalah ketika terjadinya pernyebuan Irak Saddam Hussein ke Kuwait. Kemudian Saddam ingin terus melanjutkan invasinya ke Saudi Arabia. Kemudian para ulama dan hukam di Saudi Arabia mengadakan semacam keputusan setelah bermusyawarah untuk menjaga daulah tauhid ini dari kekejaman Saddam Hussein. Kemudian berdasarkan dengan dalil-dalil syar'i para ulama membolehkan penguasa saat itu untuk meminta bantuan kepada orang kafir dengan syarat hanya untuk menghambat oduan menghalangi penyerbuan ke Saudi bukan untuk menyerbu Irak hanya sebatas menghalangi penyerangan Saudi. Para dai-dai muda yang bersemangat yang telah dipersiapkan sebelumnya gak kita membaca bagi kita kitab yang dikarang oleh para ulama kita menentang apa yang telah disepakati oleh para ulama tersebut dan yang kemudian membawa bermacam bentuk fitnah terhadap ulama dengan tuduhan para ulama adalah budaknya para penguasa, intelijennya para penguasa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah sebuah fitnah terhadap para ulama dan ulama dihinakan di hadapan umat. Ini awal munculnya fitnah sururia tersebut. Ada beberapa pembahasan yang ingin kita bahas nanti dalam pembahasan kita kali ini yaitu di antara hal-hal yang menonjol dari pemahaman sururi itu adalah tentang maukif mereka dari para ulama kemudian maukif mereka terhadap hukam ketiga maukif mereka terhadap al bid'ah kemudian mereka yang menamakan manhaj muwazanah dan inilah beberapa hal yang barangkali sangat menonjol dari pemikiran mereka dan semua pemikiran tersebut akan kita kupas insya Allah dasarkan penjelasan-penjelasan para ulama dan kita mengambil sumber di sini adalah tentang jawaban-jawaban Syekh Soleh Fauzan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau yaitu dengan ajwa fida an aslamana jadida yang ini dikumpulkan oleh Syekh Abi Abdullah Jamal bin Farhan Al-Harithi. Jawaban ini kemudian memberikan taklik-taklik terhadap hal yang butuh kepada penjelasan. Secara umum akidah al Jamaah dalam pembahasan tersebut juga akan kita jelaskan secara singkat. Pertama, apa yang dimaksud sururi? Muhammad bin Surur ini ah, Muhammad Surur bin Zainal Abidin ini bin Naif Zainal Abidin ini mengarang sebuah kitab yang namanya yaitu Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah kalimat yang sangat khatir, berbahaya di antara kalimatnya yang menjadi pembicaraan para ulama adalah ketika dia berkata dalam kitab tersebut, nazar "Nazartu fi kutubil aqidah, itu annaha kutibat ghairi asrina." Jadi nanti ketika kita jelaskan pemikiran dan pandangan orang Surui ini dan suruh ini banyak orang-orang memang memiliki pemikiran serupa tapi mereka tidak sururi bisa saja. Kenapa? Karena yang namanya pemikiran-pemikiran sesat ini tersebar di dalam berbagai kelompok. Oleh sebab itu yang penting para utamanya yang harus kita bahas itu adalah penyelewengannya dan penyimpangannya. Tidak terlalu banyak menyebut person-personnya karena yang namanya penyeleweng ini tidak mereka saja melakukannya. Jadi seolah kita menyerbu mereka tidak. Kita hanya nasihatkan bahwa ini berseberangan dengan kebenaran itu saja tanpa perlu menunjuk ya firqo karena tidak ada faedahnya semua orang sekarang telah berubah-ubah namanya tapi hakikatnya bisa saja sah, sama jadi oleh sebab itu sebetulnya yang menjadi persoalan bukanlah nama yang hakikat benar adalah bagaimana kandungan akidahnya pemahaman akidahnya ya karena bisa saja madu dinamai orang racun dan racun dinamai madu tapi yang namanya hakikat sesuatu tidak akan berubah dengan sebab diberi nama. Oleh sebab itu di awal pemikirannya dia mengatakan, aku melihat kitab-kitab akidah, maka aku lihat adalah ditulis pada mas bukan pada masa kita. Artinya di sini dia menggambarkan bahwa kitab akidah ini tidak cocok untuk masa kita ini kayaknya. Kenapa? Karena itu penjabarannya beda masa dan masa kita ditulis dimakan di masa kita. Wa kanat hululan wa mushkilat asr ladzi kutibat fihi. Masalah-masalah yang dibicarakan dalam kitab tersebut hanyalah untuk memecahkan permasalahan dan persoalan-persoalan di masa waktu itu saja, di waktu waktu penulisan kitab itu. Artinya semakin menjelaskan bahwa masalah akidah yang ditulis oleh para ulama kita tidak dapat memecahkan persoalan masa sekarang. Jika kita lihat orang yang dituduh uh, ah, sururiyah oleh sebagian kelompok pernah nggak terdapat pemikiran seperti ini ya kemudian orang yang senantiasa dituduh sururiyah kapan mereka belajar dengan orang-orang sururiyah kemudian orang yang dituduh sururiyah mana bukti salah satu tulisan mereka yang mengarah ke pemikiran seperti ini maka oleh saya itu ketika saya datangi kiai mereka, di suatu doro mereka saya katakan, tunjukkan salah satu bukti sururi kepada orang-orang yang Anda tuduhkan bahwa dia itu sururi. Tidak bisa menjawab, satu pun nggak bisa buktikan. Tunjukkan satu bukti sururi kepada orang-orang yang Anda tuduhkan sururi. Majalah banyak, Al-Furqan, As-Sunnah, tunjukkan di sana mana? Ceramah-ceramah mereka terekam, tunjukkan mana? Tunjukkan satu bukti baik dari literatur merajik mereka buku-buku yang mereka bahas pelajaran yang mereka bahas orang-orang yang menjadi tempat bertanya tunjukkan dan ini ada sebuah kebohongan dan pada hakikatnya jika kita lihat bahkan mereka sudah tercemar oleh fitnah suri itu sendiri di antaranya adalah hanya mengambil beberapa orang ulama saja meninggalkan ulama-ulama yang jumlahnya begitu besar. Bahkan orang-orang yang mereka agung-agungan bawa ke sini itu dianggap ulama, padahal di Saudi Arabia tidak punya halako ilmiah. Belum dipercaya ilmunya untuk beri pelajaran umum, Dibandingkan dengan ustaz-ustaz yang kita bawa para syekh yang kita undang, tidak ada apa-apa bandingannya. Tapi mereka sengaja menghembuskan, membesar-besarkan nama kiai-kiai mereka itu, syekh-syekh mereka itu menghembuskan ulama dari Saudi, ulama dari sana. Ini modal salah satu orang alubidak hulu terhadap syekh mereka. Bahkan saat itu saya bongkar salah satu bukti mereka bohongnya. Orang yang belum selesai dari magister diberi gelar doktor. Ini bukti, salah satu bukti mereka itu sangat overdosis. Mengangkat. Dan merendahkan para masyai-masyai yang sudah masyhur dalam ilmunya. Oleh sebab itu, kita ingin mengupas. Kita baca di sini apa pandangan orang sururi. Kita lihat Apakah di mana ditempatkan nanti orang ini? Siapa di Indonesia orang-orang yang seperti itu? Bisa saja kita akan melihat nanti. Kemudian wali asrina muskilatuhu katanya di sini maksud mengatakan masa kita punya permasalahan tersendiri Allah titahtaju ila hululin jadida butuh kepada penyelesaian secara baru. Jadi kalau cara-cara penyelesaian para ulama-ulama dan penyelesaian persoalan mereka itu sudah layak, tidak layak untuk masa kita, katanya. Permasalahan di masa kita ini nggak bisa dipakai cara penyelesaiannya kata mereka, itu dengan cara menyampaikan akidah-akidah yang ditulis pada masa yang telah lampau. Kemudian, wamin tamma, nah ini celaannya terhadap kitab akidah yang kedua, Fa uslubu al akidah fihi kathir minal jafa Yang mana bahasa-bahasa buku akidah itu di dalamnya penuh dengan kata-kata yang kasar, jafa, kuta mereka. Ini to'an ke kutubul akidah. Jika kutubul akidah, kenapa mereka ta'an pada kutubul akidah? Karena jelas manhajus salaf dakwah mereka dimulai dengan apa? Aki, akidah. Dan kenapa mereka mencela kitab akidah? Ya karena dalam kitab akidah inilah akan mulai dari proses bangkitnya umat. Mereka maunya bukan kutub akidah yang dibaca. Apa yang dibaca? Adalah majalah waqi'. Membaca majalah-majalah mengikuti perkembangan zaman. Dan mereka mencela kitab akidah ini agar syabab, agar para pemuda jauh dari nasihat para ulama. Dan para pemuda sibuk dengan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ini teori mereka dalam jadi mereka sengaja dulu memberikan penilaian pada kitab akidah sehingga para syabab, para pemuda terpancing sehingga tidak mau lagi belajar akidah, meninggalkan kitab akidah, ini tujuannya. Kemudian di dalam kitab kita penuh dengan bahasa-bahasa yang kasar, Jafar. Di ada nususun wa ahkam karena di dalamnya terdapat nusus-nusus dan hukum-hukum. Jadi dia tidak mau nusus dan hukum-hukum itu. Walihada aradu mu'dhamu syabab anha. Jadi oleh itu katanya karena itulah kebanyakan pemuda berpaling dari mempelajari kitab itu, kitab akidah katanya. Wazahad wazahidu fiha dan mereka tidak mau mempelajarinya ini mundur dari mempelajarinya. Lalu ditanya kepada Syekh Saleh Fauzan, "Fama ta'lifukum, fa ta'lif fadilatikum ala hadzal kalam?" Bagaimana uh, pandangan Syekh Fauzan terhadap perkataan seperti ini? Syekh akan menjawab, Kenapa kita mengambil inastauridu afkarana minal kharij? Kita mengambil cara pikir kita dari luar kata Syekh Saleh Fauzan. Lima dan nastauridu min Muhammad Surur Zainul Abidin di London atau gairihi hadil afkar. Dia hidup di mana? Di London dia hidup. Kenapa kita harus mengambil cara berpikir kita kata Syekh dari Muhammad Surur Zainul Abidin yang hidup di London dan lainnya? Ya, karena pada umumnya yang mereka itu bersorak-sorai ingin menegakkan syariat, mencela para ulama itu hidupnya di negara orang kafir. Tapi ulama yang hidup di negara Islam itu dihukum apa? Tauhid. Itulah pandangan mereka. Nanti akan kita kupas mau mungkin mereka terhadap hukum dan mau mungkin mereka terhadap ulama. Sekarang kita ingin kenal dulu apa bentuk pemikiran mereka orang suri itu. Kemudian nanti kita lihat apakah benar tuduhan-tuduhan suri yang ditujukan kepada berbagai pihak atau tidaknya terserah antum melihat kaset-kaset kajian-kajian tersebar majalah-majalah ada tulisan-tulisan ada silakan antum nilai sendiri tunjukkan di mana antum terdapat fikro seperti ini salah seorang asatizuna salah seorang dari ustaz kita pernah gak berpikir seperti ini tunjukkan Tapi sengaja isu itu dilempar ketika mereka ingin menutup aibnya yang nyata-nyata keluar dari mahajus salaf ketika mereka mengatakan jihad. Kalau dikupas peristiwa-peristiwa mereka semuanya pertentangan dengan manhaj salaf. Apa yang melakukan ketika menggerakkan namanya laskar jihad? Alhamdulillah para ustaz-ustaz kita semenjak dahulu sampai sekarang istiqamah ala munhaj. Mereka yatakabbatun dan sesama mereka pun sekarang yatakattalun. Sesama mereka sekarang saling perang sendiri. Karena manhaj yang dipakai bukan manhaj salaf. Di dalam mentaan, di dalam mencela, mencaci hanya sebagai untuk apa? Memutarbalikkan fakta, yang pada hakikatnya mereka dari dulu tidak paham manhaj, sekarang mau mengatakan orang lain tidak paham manhaj. Mereka itu dalam perkataan syair apa? Ramatni bidayah wan salat. Dalam bahasa kitanya lempar batu sembunyi tangan. Persoalan-persoalan yang lahir akibat dari perbuatan mereka ini banyak menyimpang dari manhaj. Jadi mereka melempar saya dengan aibnya katanya Ramatni bidaiha wan salat dia sembunyi sudah. Membalik fakta. Ini hakikatnya mereka. Siapa sih sampai hari ini yang suka mencela-cela ulama? Sampai hari ini bahkan gurunya sendiri dicela. Subhanallah, ini murid apa namanya? Sebagian para ulama salaf itu ada muridnya yang Eh, ada gurunya yang asyari, ada tidak pernah dicela habis-habisan begitu. Gurunya dicela. Yang katanya sebelumnya ulama, al-allama, sekarang ini apa? Subhanallah. Jadi oleh sebab itu ikhwan, kita jangan terfitnah dengan mereka. silahkan lihat apa yang mereka tuduhkan terdapat nggak pada orang dituduhkan. Kata Allah, "Wa may yu'dhil mu'mina bighairi maktasabah faqad ihtamal buhtan atima." Siapa menuduh orang mukmin yang tanpa dia dosa mengatakan dan menyakiti orang mukmin tanpa ada dosa yang dia perbuat, bighairi maktasabah faqad ihtamal buhtan atima. Faqad ihtamal buhtan atima. Sungguh dia telah membawa sebuah menciptakan sebuah kebohongan. Buhtan azim. Kata Allah. Wa may mukminin mu'minina bighairi maktasabu maka ihtamalu buhtanan azimah. Dan pada hakikatnya mereka itu sebetulnya adalah ingin memalihkan orang dari manhaj salaf yang sahih. Ingin membawa orang kepada manhaj mereka yang mereka anggap sebagai manhaj salafus sahih. <clears throat> Kemudian, lima adalah narji ila kutub allati baina aidina. Kata Syekh, kenapa kita tidak kembali kepada kitab-kitab yang ada di sekitar kita? min kutubis salafus soleh dari kitab-kitab salafus soleh wa kutub ulama tauhid kitab-kitab ulama ulama tauhid alati sadara an ulama yang lahir dari para ulama yang ditulis oleh para ulama walam tusdar an katibin au musaqqafin la yudra an maqasidihi jadi yang mana kitab-kitab tersebut kata Syekh tidak ditulis oleh orang katib penulis penulis kan pintar penulis bukan ulama katib Musakaf, intelek. Ya, musakaf ini orang memiliki sakota, tapi tidak memiliki ilmu. Yang tidak diketahui apa maksud dan tujuannya di balik itu. Walau yudra dan ma'an ilmihi dan juga tidak diketahui sampai di mana kemampuan ilmiahnya. Ar-rajul Muhammad Surur bi kalami hadza syabab. Kata Syekh, ini Orang yang bernama Muhammad Surur ini dengan perkataannya itu telah menyesatkan para pemuda. Wa yusrifuhum an kutubil aqidah sahiha dan telah memalingkan mereka dari mempelajari kitab-kitab akidah yang benar. Wa kutubus dan kitab-kitab para ulama salaf. Wa yuwajjuhum ila afkari jadidah ingin mengarahkan mereka kepada pemikiran-pemikiran baru. Wal kutubul jadidah dan kitab-kitab baru allati tahmilu afkaran masbuha itu kita kita yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang apa membuat kebingungan musbuha kerancuan. kemudian kitab akidah apa afatuha indah Muhammad Suru ya kejelekannya menurut Muhammad Suru ini adalah bahwa dia itu nusus dan akam. tadi dia sebutkan karena nusus dan akam, dia telah menilai bahwa nusus-nusus syar'i itu apa jafa kejam kasar dari lali syai dituduh oleh dia seperti itu. Fiha qala Allah wa qala Rasul. Yang mana dalam musuh itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Wa wa yuridu afkar fulan fulan dan dia menginginkan orang mengambil dari pendapat si fulan dan pendapat si fulan. Tidak mau dengan cara ini Allah dan Rasul memberikan suatu solusi, ya dia ingin cara-cara yang menurut pemikiran-pemikiran. La yuridu nususan wala wa ahkaman. Dia tidak menginginkan nusus-nusus tidak menginginkan dalil dan juga tidak menginginkan hukum-hukum. Fa'alaikum ini daru min hadid dasail batila. Saya nasihatkan pada kalian agar menjauhi dari bentuk ini kelicikan-kelicikan yang batil ini. Ini dasais, pikiran-pikiran yang dimasukkan secara batil ini. Al-yuradu biha syarfus syababina an kutubis salafis soleh yang dimaksud dengan tujuan itu adalah memutarkan para pemuda kita, memalingkan para pemuda kita dari mempelajari kitab ulama salafus soleh. Alhamdulillah nahnu agniya bima khallafahu ulana salafuna soleh. Kata Syekh, kita memuji Allah, kita ini cukup kaya dengan apa yang ditinggalkan oleh para ulama kita salafus soleh dari kitab-kitab akidah. waktu kutubud dakwah dari kitab-kitab dakwah. Walaysa bi usulul jaf tetapi tidak ada yang bermakai bahasa-bahasa yang kasar disuruh pinjam kama za'imah hadal katib Semuanya yang diprasangkakan yang dituduhkan oleh orang ini kata Syekh bal uslubul ilmi min kitabil wa sunnat rasulullah tetapi adalah kitab-kitab akidah itu disampaikan dengan uslub ilmiah dengan menyebutkan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah seperti sahih Bukhari, sahih Imam Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya dari kitab Allah alladzi la ya'til batil min baini yadayhi wa min khalfi ini mana kita kita punya kitab ilmiah sulub ilmiah bukan sulub jaf yang mana menyebutkan dalil-dalil dari firman Allah yang mana tidak dicampur oleh kebatilan sedikit pun dari dari hadapan maupun dari belakangnya. Tuma kutub sunnah, kemudian juga kita kita sunnah seperti kitab sunnah li Ibnu Abi Asim, kitab syariah li Ajurri, as-sunnah li Abdullah bin Ahmad, kitab Syekh Islam Tamiyah wa Tilmizihi, Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Syekh Islam Mujaddid Muhammad Syekh Muhammad Wal Wahab, fa'alaikum bihadzal kutub wal akhdhu biha minha. Kata Syekh, kalian pelajarilah kitab-kitab ini dan ambillah ilmu dari kitab-kitab tersebut. Faidakan Al-Quran jafan, wasunah jafan. Apabila Al-Quran itu dianggap sebagai uslubnya adalah kasar, bengis, dan sunnah dianggap uslubnya bengis oleh orang ini, dan juga wakalam alul ilmi mutabirin dan juga pandangan perkataan para ulama-ulama yang masyhur dianggap sebagai jafaf, dianggap sebagai apa bahasa-bahasa yang kasar, ya dengis. Fahada min amaman ini fahada man amal basira. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang telah buta hatinya. Ya. Kemudian wakama qala syair sebenarnya perkataan seorang syair qad ainu doa syamsi min ramadin boleh saja mata mengingkari matahari, matahari kok jelek sekali padahal matanya yang sakit. Hah? Kok terjadi genah matahari hari ini? Kok hari mendung padahal matanya yang sakit. Jadi di sini disebutkan sebuah perkataan syair, "Qad tunkirul ainu syamsi min ramadin." Boleh saja pandangan mata seseorang mengingkari cahaya matahari karena sedang sakit mah matanya yang rusak. Jadi yang rusak itu betulnya bukan kitab akidah, tapi yang maksudnya rusak itu apa? Itu pemikiran dia. Kemudian wayang yankur famma ta'mal ma'i min saqami. Jadi dan juga mengatakan ketika minum air kok air ini serasa pahit padahal kerongkongannya yang sakit. Air nggak ada apa-apanya. Air ya air biasa, rasa air biasa. Tapi karena kerongkongannya yang sakit dibilang kok pahit air Hah? Begitulah perumpamaan mereka. Kemudian wal aqidah la tukhaz illa min usul kitab was sunnah. Karena akidah itu tidak diambil kecuali dari kitab dan sun, sunnah, dari dalil Al-Qur'an sunnah. La min fiqhi fulan wa fulan, bukan dari pendapat seseorang dan si anu. Ya, jelas dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ini sebentar jawaban Syekh terhadap ungkapan Muhammad Surur ini dan banyak lagi dia mempunyai namanya majalah As-Sunnah dari London yang memang di dalamnya majalah tersebut penuh dengan ini celaan-celaan terhadap para ulama, pemikiran-pemikiran menyimpang dan telah dikumpul oleh seorang ulama itu bentuk-bentuk penyimpang yang ada dalam hal majalah sunnah tersebut tapi bukan majalah sunnah yang terbit di Solo nah datang pula salah seorang bertanya kepada syekhnya katanya ya katanya syekh marah tapi majalah sururi unwan as-sunnah Ismuhu yakfi kata Syekh. Wah langsung. Ini Syekh ini juga nggak gimana kok bisa memfatwakan dibilangkan seperti itu as-sunnah yang mana? Mungkin masuk Syekh adalah majalah sunnah yang datang dari London sana. Tapi majalah sunnah dari dulu sampai sekarang tolong tunjukkan satu bukti fikra sururi di dalamnya. fikra sururi mana di dalam sunnah? Coba tunjukkan. Kemudian Ya, nah begitulah cara-cara mereka bertanya semenjak dahulu kepada para masyayikh. Cara mereka bertanya seperti itu dari dulu. Kalau disebabkan orang sururi, itu ya hukumnya jelas. Ya, eh, mana hukum perojulu sururi? Ya jelas untuk apa ditanya lagi hukum perojulu sururi ditanya lagi. Ini menunjukkan ketidakberilmuannya mereka. Kalau sudah jelas orang sururi, kenapa ditanya sama syekh? Tidak perlu ditanya lagi. Ya kan? Syekh Rajul Sururi mengatakan begini, bagaimana pandanganmu? Ya jelas orang Sururi sudah jelas dihukum, kenapa harus ditanya kepada Syekh? Tapi mereka yang mereka tuduh Sururi bukan orang Sururi, ini yang banyak dilakukan. Nah begitu cara mereka dalam membalik fakta, membalik fakta kepada masyai-masyai. Para masyayihuna puluhum khair. Tapi mereka ini sengaja membalik-balik fakta. Semenjak dari awal fitnah mereka itu begitu cara mereka bertanya. Dan banyak sekali kadzab di antara mereka itu. Bohong, bukan satu dua. Terbukti baik kepada diri kami sendiri mereka bikin kebohongan betapa banyaknya. Alhamdulillah. Tidak masalah. Karena setiap orang yang bohong itu pasti akan terbuang kebohongannya sendiri. Terhadap ustaz-ustaz kita bikin kebohongan, tuduhan-tuduhan fitnah yang bermacam-macam. Orang ini telah membawa dosa setiap langkahnya. Karena idak terhadap para para ustadz itu beda dengan mengibah orang-orang awam. Atau saya lebih besar. Apalagi menuduh dengan fitnah-fitnah yang macam-macam. Kemudian menendrot keterangan-keterangan dari internet yang mereka bikin-bikin sendiri. Kalau dikaji dulu sebagian ustaz-ustaz kita mungkin saja seperti itu. Mereka dulu siapa? Yang mengirim mereka ke Yaman itu siapa? Yang menunjuk mereka pada Syekh Mukbil, kepada Syekh Murabi, siapa yang ngasih informasi? Mereka sejak lahir tahu tuh. Siapa menuntun mereka ke sana? Kalau sururi mana mungkin ustaz-ustaz kita ngirim mereka ke sana? Hah? Kemana dikirim? Bukan ke sana dikirim. Karena memang dasarnya mereka ini adalah orang-orang yang memang ini biasa durhaka pada guru, ya begitu. Tidak ada rasa terima kasih pada gurunya. Ustaz-ustaz telah menuntunnya memberi informasi tentang dakwah salaf di Saudi, di Yaman semuanya. Siapa dari mana mereka dapat informasi? Yang di antara mereka sebelumnya juga penyanyi, ya, ada yang macam-macam sih kalau mereka. Kenapa orang yang telah meninggalkan kejahatan, meninggalkan maksiat lalu masih diungkit-ungkit? Dulu dia pamannya cukur jenggot dulu dia musbil kan dulu kalau dikaji dulu dulu para sahabat sebelum masuk Islam apa? Hah? Nah, itu senjata mereka seperti itu. Kita tidak perlu bingung dengan mereka-mereka itu. Baik, di sini diberi taklik oleh yang mengumpulkan fatwa Syekh ini yaitu di sini sebutkan manhajul anbiya fi ila Allah ini Syekh uh, Rabi Abdullah juga mengarang sebuah kitab Al-Manhajul Anbiya fi ila Allah. Ini mengarangnya ini Muhammad Suruh juga mengarang dengan judul yang sama. Orang ini dikenal dengan penyimpangan pemikirannya dari melalui tulisan-tulisannya. Jadi ketika kita mau menakar seseorang bukan meminap pendapat informasi itu dari koran-koran, dari TV, langsung dari tulisannya. Seperti fitnah orang kepada Syekh Muhammad Wahab. Pada hari ini di Jember itu sedang membahas Wahabi. Ya, di antara judul bukunya Wahabi yaitu akar-akar pengkafiran. Tiga buku dibedah di sana tentang Wahabi. Setelah saya baca salah satu bukunya, tidak satu pun dari ungkapan Syekh Muhammad Wahab yang dipindah Apa? Perkataan orang dari internet, dari mana? Ini enggak akur. Kalau ingin menilai seseorang dari tulisannya sendiri. Mana bukti ungkapannya? Ungkapannya dimajukan ini. Dalam tulisan begini ini. Bukan dari informasi-informasi yang tidak adanya harus untuk menangkap seseorang harus dari tulisannya. Si pulang itu begini, kalau tidak didengar tuduhan-tuduhan orang, ya banyak orang tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti. Syekh Muhammad Wahabi tuduh dengan tuduhan yang bersemacam, tapi semuanya bohong. Ya kan? Demikian pula. Sekarang kalau orang menuduh seseorang yang suri, mana buktinya? Di mana dia berkata? Tunjukkan. Di mana dia bertemu dengan orang suri? Pembahasan tulisannya mana? Buktinya di mana? Itu manhas ulama dari dahulu dalam menakat firak dan menakat aliran-aliran begitu. Langsung dari sumbernya. Bukan menurut kita, pemahaman kita, lalu tafsirkan ungkapan orang, bahaya. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Kalau ingin menilai seseorang, ambil dari sumbernya di dia sendiri. Ceramahnya dia, ada syariknya, ada tulisannya, karangannya, baru. Tapi kalau tuduhan-tuduhan orang menuduh, lalu dikumpul-kumpulkan, ya banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Kemudian dan juga wa'adatul ahli sunnah, permusuhannya terhadap ahli sunnah di hadal balad maksudnya di Saudi. Ini sangat membenci sekali para ulama Saudi dan penguasa Saudi. Wa masyayna illa bima katabat yada, eh, yaduhu wa khatau kalamu. Kami tidak memberikan kesaksian di sini kecuali apa yang ditulis oleh tangannya dan digoreskan oleh tinta penanya. Jadi begitu. Kita jangan membuat-bikin kebohongan. Al bidah kalau disesatkan tetap ukuran tidak tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dizalimi. Tidak ada orang kafir pun tidak boleh buat zalim kita. Jadi umpamanya al bidah seberapa begitu lalu kita tambah-tambah, kita besar-besarkan, tidak boleh. Sesuai dengan kesalahan mereka. Kalau enggak kita zalim. Wala yajrimannakum sya'anul qaumi alla ta'dilu i'dilu. Jangan membuat kalian kebencian terhadap satu kaum, kalian tidak berbuat adil, berbuat adillah. Jangan ditambah-tambah. Ketika menyalahkan seseorang ya salah sampai di sebatas di mana dia salah. Jangan di diperpanjang, disyarah, dikait-kaitkan apalagi yang tidak ada hubungannya. Kemudian di antaranya wa ilaika ba'du aqwali wa dzalika min maraji'ihi. Di sini akan disebutkan sebagian ungkapan-ungkapannya dari sumber tulisannya dia sendiri. Pertama, kebenciannya terhadap kitab akidah ini pikiran orang suri ini adalah benci terhadap kita kitab akidah. Tidak mau. Mengajarkan akidah, benci terhadap kita kitab akidah. Ya termasuk soal hada. Jadi yang mana telah kita sebutkan sebagian dari awal pertanyaan tadi. kata jawab eh, jawab syafi al kafi lahu. Ini akan terdapat jawaban yang sempurna terhadap apa yang ditanyakan tadi telah disebutkan. Kedua adalah Tadi kebencian terhadap akidah sudah kita sebutkan contohnya dalam pertanyaan. Kedua intihalu akidatul khawarij. Yang yang kedua. Dia itu apa? Memiliki akidah sama dengan orang khawar, khawarij. Nah, ini. Jadi mengkaji sebuah sururi, lihat dulu siapa imamnya sururi, apa yang menjadi pemikirannya. Lalu boleh diterapkan pada orang. Ya, yang memang koleganya berhubungan tapi jangan di, dikira ada juga orang-orang yang tidak memang tidak berhubungan dengan sururi, pikronya sama dengan sururi. Maka oleh sebab itu yang sering kita kaji itu adalah fikroh. Karena kalau orang mati orangnya sudah mati sudah, tapi pikronya masih tetap ah, ada. Jadi yang penting itu itu sebetulnya. Oleh sebab itu yang penting itu adalah pikronya yang dipelajari. Orangnya itu bisa berubah-ubah, namanya bisa berubah-ubah. Mungkin dinamakan sururia, kemudian atau apa saja, pemaham-pemahamannya, tapi fikrohnya sah, sama. Namanya bisa berubah-ubah nanti. Ya, di Indonesia saja sebuah aliran berubah-ubah namanya. Padahal dia itu-itu saja. Ketika diciduk di sini terbukti melakukan kejahatan, dirubah namanya yang lain oleh dia. Padahal itu-itu saja dia. Nah begitu. Jadi oleh itu nama nggak jadi persoalan betul, tapi hakikat dari pemahaman itu bagaimana? Kedua dia memiliki pikiran keidah arah khawarij mengkafirkan orang dengan melakukan maksiat ini permasalahan ini sangat banyak dalam buku-bukunya Mustafidah fi hadal mawdu wa laysat bi khafiyah. Itu sangat banyak sekali. Kemudian pengkafiran amma al-mal hukam ini itu juga dan juga terlebih khusus yaitu terhadap hakim tentunya penguasa terutama dia mengkafirkan penguasa ini yang aneh ini dikafirkan itu penguasa Saudi yang mana di dunia sekarang ini tidak nyata-nyata menyatakan Undang-undang dasar kami, kitab dan sunnah itu kecuali hanya Saudi saja. Itu dikafirkan oleh mereka. Wa amma hukam faqitibatu fi majalati as-sunnah mustafidah. Adapun pekafiran terhadap penguasa terutama penguasa Saudi itu banyak sekali dilakukan oleh e, dalam ungkapan-ungkapannya e, Muhammad Surur ini. Adapun pekafiran terhadap masyarakat dengan melakukan maksiat dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Allah, Al-Juzul Awal halaman 158 Yaro anna qaumul Lut law amanu wa walam yatruku fi'latahum tabita, lama nafa'ahum dzalikal iman billah. di mana dia sebutkan dalam kitabnya tersebut yang pengkafiran terhadap maksiat ini. Sebelumnya kita jelaskan bahwa akidah al-sunnah Jamaah dosa besar yang ya kabair minal maksiat itu tidak membuat orang keluar dari Islam, tapi bukan berarti dosa itu tidak mempengaruhi frekuensi keimanan seorang. Ya, mempengaruhi iman. Jelas kurang imannya. Bukan berarti orang melakukan buat maksiat imannya sama dengan orang yang rajin sholat taat, enggak. Tetapi ketika orang melakukan maksiat tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini perlu dipahami. Kalau dia ini mengkafirkan pelaku maksiat, maka dia katakan kalau seandainya kaum Lut itu mau beriman dengan nabinya, tetapi tidak mau meninggalkan perbuatan mereka yang keji, apa perbuatannya? Liwat ya kan? Kaum Lut, liwat. Nah, itu nggak ada manfaatnya katanya di sini disebutkannya lamana dzalikal iman billah. Nggak ada manfaatnya mereka beriman dengan dengan Allah kalau mereka tidak apa? meninggalkan perbuatan yang ke keji itu. Jelas perbuatan liwat, homoseksual itu dosa besar, tapi tidak dihukum dia itu keluar dari apa? Islam jika dia muslim. Dosa besar iya, tapi tidak dihukum bahwa dia keluar dari Islam. Kalau dia ini katakan nggak ada manfaatnya beriman dengan Allah. Kalau tidak ada manfaat yang beriman Allah berarti kan dia tidak mukmin. Ya kan? Kemudian wa manusuhu Kemudian juga dia katakan ungkapan yang lain, falaisa minal mustagrib an takuna mushkilatu ityanil zukran min alamin aham qadiyah fi da'watul lut. Ya. Maka tidak heran bahwa hal yang paling dominan di dalam dakwanya Nabi apa namanya Nabi Lut itu katanya adalah masalah ini hubungan antara laki-laki dengan laki-laki adalah permasalahan yang terpenting dalam dakwah Lut alaihissalam. Lianna qaumuhu lianna qaum law stajabu lahu fi da'wati ilal iman billah. Jelaskan ungkapannya berikut. Karena kaumnya meskipun mereka itu mau beriman dengan Allah, memperkenankan seruan Nabi Lut untuk beriman dengan Allah katanya, dan tidak berbuat syirik wa adam isyrak bihi dan tidak berbuat syirik kepada Allah lama kana listijabatim ayu makna tentu nggak ada artinya mereka itu dalam perkenankan beriman dengan Allah dan meninggalkan syirik nggak ada maknanya katanya kalau dia tidak meninggalkan perbuatan yang dosa besar ini artinya apa di sini nggak ada arti imannya artinya tetap dia tak kafir ini pentakfir dengan maksi maksiat kemudian idlam lam yaqli'u an adatihim al wahsyiyah allati istama'u 'alaiha ya apabila mereka tidak mau meninggalkan perbuatan mereka yang kebiasaan binatang itu ya maksudnya mendatangi laki-laki sama laki-laki itu maka yang mereka sepakat untuk melakukannya jadi ketahannya di sini kalau orang beriman apa berbuat hal seperti ini itu kafir menurutnya nggak ada manfaatnya ayu makna nggak ada makna bagi imannya nggak sedikit pun bagi kita adalah halus jamaah dosa besar, iya, mengurangi keimanan seorang, bahkan mungkin imannya sangat tipis. Ya. Bisa saja dia mungkin tidak diampuni oleh Allah dan masuk ke neraka terlebih dahulu, namun setelah habis dosanya, dia akan masuk surga. Sudah ini keyakinan Ahlussunnah Jamaah ada orang pelaku dosa besar. Bukan tidak ada arti bagi imannya. Arti imannya tetap punya makna selama dia tidak kafir. Ya. Ketiga, bentuk pemahamannya pertama apa tadi? Membenci kitab akidah. Kedua, pengkafiran dengan dosa besar. Terlebih khusus masalah hukam. Yang ketiga adalah permusuhannya terhadap al-sunnah salafiyin. Mana kebencian terhadap para ulama al-sunnah dan bukan al-sunnah salafiyin. Fafiha dil maqala allati ya, sataqra'uha yatakallam fi ulama da'wah salafiyya. Ramzan walamzan. lamzan. Pada ungkapan berikut ini engkau akan membacanya bagaimana dia berbicara tentang ulama dakwah salafiyah, ulama Saudi pokoknya ramzan apa? Dengan mencemooh me, apa? Ya, walamzan dengan mengolok-olok ya. Waqadhan mencaci, wa isqatan di ulama bilad Saudiyah, menjatuhkan kehormatan para ulama Saudiyah. Wabil akhas terlebih khusus kibar ulama, terlebih khusus adalah ulama-ulama besar. Fayaqulu tata nuwanihi Eh, nuan, dia berkata dalam sebuah judulnya Al Musa ada Rasmiyah. Bantuan A ah, yaitu Al Musa'idat Ar Rasmiyah, jadi pembantu-pembantu penguasa secara resmi maksudnya pembantu dalam perbuatan kemungkaran yang dilakukan penguasa itu siapa pembantu-pembantunya secara resmi. Wasanafun wasimpun pun akhar yakhudun. Ini maksudnya pun akhirnya maksudnya siapa? Ulam, ulama. Ya'khuduna yakni musa'adat resmiyah. Ini mereka mengambil bantuan-bantuan resmi. Wairbituna mawakifahum bimawakif bi sadatihim. Yang mana mereka menyesuaikan pandangan mereka dengan pandangan sadatihim. Itu para tuan-tuan mereka. Maksudnya hukam. Ini ulama-ulama yang ngambil bantuan-bantuan resmi. Jadi terpaksa menyesuaikan yaitu fatwa-fatwanya sesuai dengan kemauan penguat. Kemudian faedah ta'ana sa'ada bi amrikan. Nah, ini masalahnya. Apabila nih sa'ada ini adalah majikannya memohon bantuan kepada orang Amerika. Ini maksudnya penghulunya ini ini majikannya, bosnya membantu bantu kepada Amerika katanya. Imbar al abid. Abid itu maksudnya apa? Budak. Ya, kalau tadi itu majikan budak ini. Budak ini bersemangat ila hasdil adillah, mencari dalil-dalil katanya allati tujizu hadzal amal untuk membolehkan perbuatan ini meminta bantuan kepada Amerika. Tadi sudah kita sebutkan awal fitnah ini dari terjadinya fitnah perang Teluk. Nah, ini dia sebutkan ulama kita apa? Habib. Jadi budak. Jadi ketika ini sada, sada itu apa? Hah? Majikannya atau apa namanya bosnya Meminta bantu kepada Amerika, kata dia. Al-abid in imbara. Imbara, ini bersemangat, berusaha semaksimal mungkin. Abid. Budak ini, budak itu siapa maksud di sini oleh dia? ulang ulama. Ila hasdil alillah. Untuk mengumpulkan dalil-dalil yang membolehkan hal itu. Perbuatan amal ini katanya. Wa yaqimuna nakir ala kulli man Apa katanya? Dan mereka menyatakan ini penolakan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Jadi ulama katanya itu mengingkari orang-orang yang berbeda pandangan mereka. Wa sada ma Iran Nah, ini maksudnya lagi. Apabila sada, maksudnya siapa tadi? Ya, penguasa ini berbeda ah, ini berselisih dengan orang Iran Rafidah, tadkur abid khabatsar Rafidah. Jadi budak pun menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan roh. Rafidah katanya. Artinya apa? Di sini budak sebagai pembantu. Yang dimaksud budak oleh dia siapa? Ulama di sini. Jadi ini dia ingin menunjukkan bahwa abid katanya patuh kepada majikan bosnya. Ketika dia mau minta bantu kepada mereka, si abid ini mencari dalil-dalil yang membolehkan hal itu. Ketika ada perselisihan dengan orang Iran katanya si abid pun berusaha menjelek-jelekan mencari kejelekan orang-orang Rafidah. Karena pada hakikatnya dia ini sebetulnya tidak mau orang Rafidah dijelekan. Ya, nanti dia banyak manfaatnya sebetulnya tentang al bidah akan kita bicarakan oleh nanti yaitu mauqif mauqifu min ahli bidah wa kutubihim. Pandangan mereka terhadap orang al bidah dan kita mereka. Kemudian katanya wa idan tahal khilaf sakata abid. Apabila selesai perselisihan katanya selesai perang, selesai uh, perselisihan antara uh, Iran dan Saudi katanya Abidnya pun diam. Ulama pun di. Artinya apa? Jadi ulama kita itu berdakwahnya sesuai kondisi politik saja. Padahal ulama kita setiap hari menerangkan tentang akidah yang benar dalam pelajaran-pelajaran mereka menyebutkan kejelekan-kejelekan yang memang menyimpan dari akidah baik orang orang Rafidah, Jahmiyah apapun saja tidak pandang bulu ya. Yang sesat tetap menyatakan dengan sesat dengan dalil-dalilnya. Begitu. Tapi mereka di sini sakatan abid. Nah, diam enggak kan. Wa tawaqqafu an tawsi' kutub. Mereka berhenti dari membagi-bagikan kitab kalau sudah aman. Al lahum yang dibagi-bagikan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka. Artinya apa di sini katanya? Kalau saat ada perang, sudah apa ada punya apa persediaan dengan orang Rafidho katanya nanti itu mereka semangat bagi-bagikan buku karena penguasanya lagi ada apa oh, bersisi dengan orang Rafidah. Nah, kalau sudah diam katanya ini si amfit juga diam juga nggak perlu bagi-bagikan buku lagi. Subhanallah. Ini bentuk celaannya kepada para ulama. Disebut olehnya abid. Kemudian wahada simpun minas yukadzibun. Coba sebut. Ini perkataan mas perkataan dia. Orang yang sejenis ini, simpul atau apanya, satu kelompok ini ya, yukadzibun, berbohong. aja tasun menjadi apa? Jasus. Apa maksudnya bahasa kita? Ya, mengintali, ini sudah lama tuduhan antara orang salafiyin itu kalau orang salafi ini adalah intel para penguasa, intelnya orang Yahudi itu sudah lama. Ya, ketika kita menjelaskan tentang mokif kita terhadap para hukam, mokif kita terhadap bagaimana dalam menyelesaikan persalahan, permasalahan-permasalahan dengan musuh-musuh Islam, ketika kita tidak senang dengan tindak-tindakan teror, ini dituduh hal seperti itu. Jadi yukadzibun, menduduk ulama bohong. Wa tajassasun, menduduk ulama adalah ini pesuruh-pesuruh penguasa untuk menyelidiki menyelidiki. Jadi intel. Yaktubuna takarir. Nah, katanya ulama itu nanti baru menulis nanti takarir, apa itu catatan-catatannya. Wa yaf'aluna kulla syai' yatlubu sada minhu. Mereka melakukan semua yang diminta oleh majikannya, oleh bosnya dari mereka. Subhanallah. Jadi itu katanya ulama itu melakukan segala apa yang diminta oleh penguasanya. Tuduh olehnya yang abid ini pastu benar. Wahulakillah. Nah, kemudian disebutkan oleh mereka, mereka itu alhamdulillah sedikit katanya. Wadukala ala dakwah lu amal islami. Mereka itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam dakwah ini dan ah, usaha-usaha Islam katanya pengembangan agama Islam. Wa urakuhum maksyufa. Ini maksudnya sini oh, aurat nah, semuanya apanya keadaan mereka lembaran-lembaran mereka bisa dibaca itu maksudnya. Wa in atalu lihahum, sekalipun mereka manjangkan jenggot. Ini istihza. Ya, dengan ulama. Wa qasaru siyabahum dan mereka tidak isbal, memendekkan pakaiannya itu tidak isbal. Ini. Wa zaimu bi annahum hamatus sunnah dan mereka menganggap diri mereka adalah pembela sunnah. Wala yadhiru da'wa islamiyah wujud hadha simf minan nas panifaqu qadim. Maksudnya apa? Orang seperti ini tidak akan sedikit pun mempengaruhi dakwah Islam orang yang berada seperti ini. Ini karena kemunafikan itu sudah lama menuduh ulama sebagai orang muna munafikin. Ini perkataan dia istizza dengan ulama. Sekarang kalau kita lihat si siapa sih yang dituduh suri di antaranya yang mengistizza dengan ulama seperti ini? Bahkan mereka mengundang ulama-ulama kibar ke sini. Ya, Siapa sih yang tidak mau datang kepada daurah-daurah masyai kibar itu? Siapa sih yang istiza dengan masyai-masyai kibar itu? Hah? Siapa orangnya? Loh, kok kamu nuduh sururi tapi kamu ada sikap seperti orang sururi? Siapa sebetulnya sururi? Lalu di antara sifat mereka itu mengembong-embongkan nanti ustaz-ustaznya itu. Al-Allama. legeral yang yang melambung. Ya. Kemudian Kemudian dia katakan lagi oleh Muhammad Sururi dalam karangannya, "Ya ikhwanana, wahai para saudara kami, la tughrannakum hadhil madhahir." Jangan ini menipu kalian keadaan seperti ini. Fahadil masyiqah sanafahal zalimun. Ini sana'ha adh-dhalimun. Jadi ini masyiqah ini sana'ha adh-dhalimun. Sengaja dibikin oleh penguasa yang zalim. Zalimun itu maksudnya apa? Penguasa Saudi ini. Ini sengaja diciptakan ini sengaja dipelihara katanya. Ini sana'a zalimun. Wa muhammatu falita syai' la tahtalu am muhammati kibar rijal aman. Jadi urusan Fadilatul Syekh, maksudnya siapa ini? Ya ulama-ulama kita itu, kibar ulama. Pekerjaannya tidak beda daripada pekerjaan kibar aman. Maksudnya apa? Yaitu para tim keamanan. Itu pekerjaan gimana? Tujuannya. Jadi untuk melanggar kekuasaan Saud itu katanya ulama ini. Di Mereka itu tugas mereka. Sama pekerjaannya itu. Ini disebutkan dalam majalah sunnah nomor 23 pada bulan Zulhijjah 1412 Hijriah halaman 29 sampai halaman 30. Akhil qari, saudaraku pembaca, layak yaqwa 'alaika anal maqsud bi kalamis sabiq sinful akhar jadi dari sini tidak asing bagi kita yang maksud yang simpul akhir oleh dalam perkataan sipulan ini Muhammad suruh ini ya ulama Saudiyah. Wabisada yang maksud dengan sada oleh dia adalah hukam bilad Saudiyah yaitu pemerintah Saudi. Wa ala dzalika qauluhu yang menjadi bukti untuk ini adalah perkataannya fa ada bil amrika imbar al abid apabila bosnya mohon bantuan kepada Amerika budaknya lalu bersemangat mencari dalil. Wa huwa yatakallam an tulis isti'anah bittihar bil qarin, yang mana dia bicara di sini dalam masalah memohon bantuan kepada orang kafir ketika dalam perang Khalid, ya. Wal abid huna yakni bihim una Yang dimaksud abid oleh dia dalam kitab ini adalah ulama kita. Ini wa yarmihim aidan bin nifaq. Mereka juga menuduh ulama kita adalah munafik. Wahal min ghirati ala ina. Di sini dia katakan Tidakkah ada kecemburuan bagi kita terhadap ulama-ulama kita yang dicela dengan demikian? Kemudian, bahwa kita lihat nanti ini adalah kita bicara tentang mukif mereka dari para ulama. Ya mungkin karena pembahasan panjang mungkin kita tidak mencicipi di sini sudah antum lihat bagaimana mukif mereka terhadap hukam, bagaimana mukif mereka terhadap ulama. Jadi bagaimana mereka mencela penguasa, mencela ulama. Jadi ini hasil pertamanya. Tadi kita simpulkan tadi di awalnya kita sudah sebutkan di antara pikronya orang suri itu pertama adalah membenci ulama. Kedua, mengkafirkan para penguasa, membenci para penguasa. Ketiga, apa? Hmm. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian muazana. Muazana ini maksudnya nanti umpamanya menilai alu-alu bidah itu juga ada kebaikannya jadi oleh situ boleh kita mengambil ilmu dari dia dan banyak-banyak nanti pemahaman yang lain. Kemudian terakhir nanti mauqif mereka dari alubida, bagaimana mereka memuji alubida dan mencela ulama halusun sunnah. Ini secara umum kita katakan adakah tindakan perangai perbuatan seperti ini terdapat pada orang yang dituduh selama ini oleh sebagian orang sururi? Ini yang kita ingin buktikan. Jika mereka tidak mampu buktian, faulai buh buhtanun. Pembohong-pembohong ulung semenjak dahulu mereka itu. Ulung dalam bohongnya. Kemudian ini ungkapan yang lain terhadap ulama di dalam majalah sunnah ini nomor 26 Jumadal Ula, bulan Jumadal Ula tahun 1413 Hijriah, halaman 2 dan 3 dengan unwa Al-Mustabiduna wal Abid. Ini kisahnya dia. Walil ubudiyah tabaqat haramiyah al-yawm. Jadi untuk penyembahan sekarang ini adalah semacam tingkatan sebagaimana haramiyah al Haram itu maksudnya apa? Yang ada di Mesir itu haram namanya. Apa nama itu? Piramida. Nah, ini bentuk kesyirikan katanya. Tabaqatnya begitu. Bentuk kesyirikan katanya. Tabaqatul ula tingkatan pertama kesyirikan katanya Ya ala arsyiha rais wilayah Mutahida. Di siapa ini Tuhannya? Yang pertama sekali adalah yaitu katanya presiden Amerika. George Bush. Wa qayakunu qadan Clinton katanya. Tingkat kedua pembagian syirik yang dia orang tadi mencela kitab tauhid bagaimana pemahaman terhadap tauhid dilihat di sini. Tabaqatul hukam fil budan Arabia. Tingkat kedua katanya adalah apa? yaitu tingkatan penguasa-penguasa negara-negara ah, Arab ini penyembahnya wa anna naf'ahum wa dararahum biyadi Bush yang mana katanya penguasa-penguasa Arab itu mereka meyakini bahwa bahaya dan manfaat hanya ada di tangan Bush subhanallah di mana ada orang berkeyakin seperti ini <laughs> subhanallah coba lihat dia berbohong ini jadi dia tahu benar keyakinan orang-orang raja-raja Arab itu katanya keyakinannya bagaimana? Mereka meyakini bahwa bahaya dan mudarat itu ada di tangan Bush, bukan di tangan Allah. Ini nanti mukadimah untuk pekafiran mereka. Ini cara mereka seperti itu dalam memberikan ya sama dengan orang-orang sebin di Indonesia secara seperti itu mereka dalam nanti memulai pengkafiran terhadap para penguasa. Tingkat ketiga, nah, Kultu, dia bertanya, ini bagaimana engkau bisa memastikan bahwa akidah mereka seperti itu? Hal syafa angkulubim, ini maksudnya pengarang di sini, eh, penyimpul pengumpul fatwa ini, apakah engkau telah memeriksa akidah mereka? Au hal akhbaru bedalaika ataukah mereka pernah menceritakan hal itu pada engkau wahai Muhammad suruh maksudnya subhanaka hada buhtanun azim. Ini adalah subaha, sebuah kebohongan yang ya. Wa istamir maqal Kita lanjutkan ungkapannya. Walihada fahum Yahujuna ilaihi. Subhanallah. Apa katanya? Karena itulah penguasa-penguasa Arab itu hajinya kemana? Ke Amerika katanya. Yahujuna ilaihi. Wa yuqadimuna ilaihi nudur wa karabin. Dan mereka memberikan nazar-nazar wa karabin. Apa ini? Sesajian kepada Bush. Ya hajinya ke sana, nazarnya oh, amal kurbannya maksudnya seperti sesajian apa ini yang diberikan ya. Nah, itu diserahkan ke Bush ini ibadahnya. Wa dalil ala takfir kita katibihi lil hukam. Ini menunjukkan bagaimana mereka mengkafirkan para hukam. Allah di asyarna ilai qabla qalil yang telah kita sebutkan sebelum ini. Kemudian dia lanjutkan ungkapannya, wa tawakutu ungkapan yang ketiga, tingkatan yang ketiga kata Muhammad Syuruh ini, hasyiatul hukamul arab mina wuzara. Hasyiah, maksudnya apa? Bawahan daripada penguasa-penguasa Arab, daripada menteri-menteri, wa uzara, wakil-wakil menteri, Wa qadatu yushus eh, eh, eh, wa qadatul juyush itu apa namanya? kepala-kepala angkatan, angkatan udara, angkatan laut. Wal mutasyarin, wal mutasyarin, wal mustasyarin, maksudnya para penasehat-penasehat. Fahaula yunafiquna li asyadihim. Mereka ini adalah orang-orang munafik untuk para bos-bos mereka. Wa yuzainu lahum kulla batil duna hayain. Mereka Menggambarkan berbagai kebatilan tanpa ada malu, wala khajal dan segan, wala muru'ah tanpa ada kehormatan. Ini tuduhan mereka. Tawakkur rabi awal khamis wa sadisah. Kemudian dia sebutkan tingkatan yang kelima dan yang, keempat dan kelima keenam kibar muwazafin indal wuzara gitu ini kita mungkin salon satu salon dua lah yang ada di kementerian Lakukan riku fil qadim basitan. Sungguh telah ada ini. Sungguh telah ada perbudakan itu sejak lama katanya. Li'ana lirriqi sayyidan ubasharan karena perbudakan itu ada raja yang apa namanya majikan yang secara langsung al malyum adapun hari ini katanya maka perbudakan itu mak adun perbudakan itu dengan cara memberikan kur kursi wala yang tadi ajibi min aladiyat hadatuna anit tauhid. Ini subhanallah, ini istisna dengan ulama-ulama tauhid. Saya tidak heran, habis heran pikir dengan orang-orang yang senantiasa berbicara tentang tauhid. Wahum abidun, abidun, abidun, abidun, abid. Siapa ulama yang bicara tentang tauhid itu? Itu tingkatan umudianya berapa? Abidun, ini Bush. Abidun siapa tadi yang kedua? Ah, yang kedua penguasa Arab. Abidun, para menteri, abidun para apa? Para apa namanya? Uh, oh, calon satu para pembantu menteri katanya al-abid. Jadi nomor berapa ulama kita yang itu budak yang paling nomor berapa dihina. Saya tidak habis pikir katanya orang-orang yang berbicara tentang tauhid mereka itu adalah budak. Budak dari budak, budak dari budak, budak dari budak katanya wasaidumul akhir nasrani Majikan yang terakhir adalah orang Nasrani. Maksudnya siapa ini? Hah? Jack Bush. Subhanallah. Ini dia dalam menghabisi para ulama. Jadi sebetulnya kita tidak bosan membaca perkataan-perkataan seperti ini, tidak enak gitu ya, karena di samping membawa semacam ya sebetulnya saya tidak mau membaca macam hal seperti ini, cuman saya ingin mengupas kepada antum bagaimana pikir orang surawi dan mana apakah itu terdapat ya kepada orang-orang yang dituduhkan sebagai suri ini saja kita katakan ya sebetulnya bosan saya itu membaca-baca seperti ini nggak nggak gunanya kadang-kadang lebih baik kita itu apa namanya sudah jelas ya yang suruh itu begini dan begitu ya, cuman kita ingin syawahidnya apa ini yang kita ingin ungkap kepada antum agar antum tidak perlu ragu-ragu tentang hal-hal ini bahwa ini maksud suri itu begini akidahnya membenci ulama, penguasa, mengkafirkan orang pelaku dosa besar, dan muazalan terusnya nanti. Sebetulnya hal ini panjang sebetulnya ya. Cuma di sini satu pantahan yang bagus disebutkan di sini oleh orang ini apa? Ini jelas bohong besar mereka itu tidak perlu kita tanggapi jelas ya di sini dikatakan wahai para pembaca lihatlah ni bikul linazahat wa taqwa. Siapakah orang-orang yang disebutkan oleh dia tentang ulama tauhid dalam jumlah ulama ini? Tentu bukan kalau tidak bukan ulama Saudi siapa lagi? Seperti Syekh Bimba Syekh Taimin, Saleh Haida, Saleh Fauzan, wa amsalu min ikhwanina, min ikhwanim kibar ulama. Itu yang dimaksud oleh dia apa? Para ulama-ulama saya bicara tentang tauhid. Tapi dia itu budak-budak nomor berapa? Fayakil yom mayasifuhum bi annahum abidul hukam. Lalu pada hari ini mereka dikatakan adalah budak para penguasa. Kemudian menjadikan sebagai budak bus. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna masjid." Jika kamu tidak punya malu, perbuatlah apa yang kamu mau. Nah, inilah orang yang tidak punya malu mengatakan ulama-ulama itu seperti itu. Dan untuk antum ketahui, membenci para ulama ini adalah manhaj seluruh aliran sesat. Mulai dari orang Rafidah yang pertama sekali sebetulnya. Karena itu mereka mencela para sahabat. Ketika para sahabat telah dicela, dengan demikian mereka bisa memasukkan butir-butir pemikiran. Demikian pula orang liberal, keluar resmi pada sekarang kan sengaja mereka itu mencela para ulama terlebih dahulu. Kenapa? Kalau ulama masih tetap di e, dihargai, tentu semua hal-hal yang berhubungan dengan agama umat akan bertanya, tapi kalau ulama sudah dijatuhkan kedudukannya ulama umat tidak percaya lagi pada ulama, dengan demikian mereka baru bisa masukkan apa? butir-butir pemikiran sesat mereka. Ini kunci dilakukan oleh seluruh aliran sesat kalau antum tahu. Nah, jangan-jangan sebagian saudara-saudara kita sekarang ingin menebarkan kesesatan, terutama umat ini dijauhkan dari para ulama-ulama yang mas masyhur. Dengan demikian, oleh sebab itu semua aliran sesat ini kunci sebetulnya mereka lakukan. Tasyabuh. Persis di setiap aliran sesat mereka yang pertama mereka turunkan, mereka caci maki adalah para ulama. Karena dengan begitu umat tidak punya loyalitas dan kepercayaan para ulama. Dengan demikian umat sudah hanya mengikuti apa yang mereka katakan. Ini tujuan mereka. Kemudian ini tetapi di sini terlihat Suatu pertentangan yang nyata sekali dari dirinya. Dia hidup di mana? Di London. Hukum Islamia London katanya. Hah? Pada hari dia itu mengharamkan meminta bantuan kepada orang kafir ketika dalam keadaan kondisi terdesak saat itu Saudi ya kan karena Saudi saat itu kan terdesak tidak ada negara-negara Islam lain yang bersama Saudi itu berbagai negara Islam itu membantu Irak karena Irak menggunakan isu akan menyerbu Israel. Semuanya bohong. Kemudian wahwayal ilaihim tetapi dia sendiri tinggal di negeri mereka fidiyarim wa tatahrimayatim. Di mana dia tinggal? Di negeri orang kah? Di bawah penjagaan mereka sendiri. Dia mengharamkan hukumah untuk membantu ya, dalam keadaan kondisi kritis begitu. Tetapi dia sendiri tidak kritis, tidak apa-apa, tinggal di negeri orang kafir. Mana akalnya dia? Kemudian wa ma farqu baina kufar Amerika wa kufar London alladzina ya'ishuna huwa fi dhillihim wa tahta hukmihim. Jadi apa perbedaan antara kafir Amerika dan kafir orang London, Inggris yang mereka hidup di bawah naungan mereka? Apakah London tidak orang kafir, Amerika yang kafir? Apa perbedaannya Kan sama-sama orang kafir. Nah ini yang dimaksud oleh jadi itu dikatakan apakah dia ini tidak merasa malu terhadap perbuatan ini? Au ana yantiqu alaikum Rasulullah SAW atau dia itu tepat sekali apa yang dikata Rasulullah SAW. Idza lam tastahi fasna masita. Jika engkau tidak malu, lakukanlah engkau yang apa yang engkau mau. Ini. Lakin alladhi baituhu minaz zuja la yarmin nas bihi Ini dalam masa dikatakan Rumah Anda apabila dari kaca, jangan lempar rumah orang dengan batu. Karena kalau sekali lempar rumah Anda, semuanya obrak ab, abrik. Ini masal bagi orang yang dia terjerumus dalam kesesatan lalu menyesatkan orang lah. Jadi kalau rumah Anda dari kaca, jangan lempar orang dengan batu. Orang akan balas lempar dengan batu, hancur semua rumah Anda. Gitu. Kemudian itu sedikit barangkali kita lewatkan saja. Kita pindah kepada masalah muazanah. Di sini ada pertanyaan kepada Syekh Zalif Fauzan, hal yalzumuha zikru mahasin man nuhadzir minhum? atau man nuhadzir minhum? Apakah mesti kita harus menyebut kebaikan orang-orang yang kita harus memperingatkan orang dari mereka? Kata saya di sini, "Idza dzakarta mahasinahum, famanahu annaka da'auta li tibaihim." Ini tidak benar. Jadi umpamanya kita melarang orang untuk belajar dengan albida atau para tokoh-tokoh albida, Oh, lalu di mau membaca buku-buku saya kutub yang punya, punya penuh dengan pengkafiran. Kata mereka kan dia punya kebaikan pula. Kalau disebutkan kebaikan, tidak ada artinya untuk melarang. Itu sama dengan mengajak menyuruh orang untuk mengikuti di, dia, kata saya di sini. La, la takur mahasinahum, kata saya. Tidak perlu disebutkan kebaikan bagi mereka. Karena tujuan kita adalah untuk menjauhkan orang dari mengikutinya, kesesatannya. Udkur khata aladhum alaihi tafat. Jelaskan kesalahan yang mereka lakukan. Li'anu laisa mauqulan ilaika an tuzakki Jadi tidak engkau tidak wajibkan untuk membersihkan mentazkiyah mereka. Anta muqu ilai bayan al-khata alladhi indahum min ajli an tubu ayatubu minhu. Kamu hanya kewajiban menjelaskan kesalahan mereka agar mereka meninggalkan kesalahan itu dan mau bertobat. Karena itulah kita melarang orang lain untuk tidak terpengaruh dengan kesesatannya. Dan kesalahan-kesalahan mereka lakukan itu ini ruwama yarhabu bihasanatihim boleh saja kesalahan-kesalahan yang lakukan itu adalah menghapus kebaikan kebaikannya kulluha jadi ingkana kafira atau syirkan apalagi kesalahan itu ada bentuk kekufuran atau kesyirikan yang yataraja alaih hasanati dan boleh saja ini kebaikannya lebih besar daripada kejelekannya waruma mataku hasanat fi nadarika walaysa hasanat inallah. boleh saja kebaikan menurut pandangan kita tetapi di sisi Allah itu adalah kejelekan karena tidak diterima dan selainnya di sini ada taklik. Dalam menyebutkan kejelekan-kejelekan orang mubtadi, orang-orang yang pelaku bid'ah itu takrirun bin nas wa in masawi ahu. Ini adalah membuat manusia bisa tertipu karena jika kita sebutkan kebaikan kebaikannya. Kemudian li'anam la yanzuru ila masawi madamat annaka asnaita alaihi. Karena orang tidak akan melihat kejelekannya karena kita sudah memu memujinya. Ya. Walam yakun min mahaji salaf asana ala ahli bidah wa naqdi. Jadi oleh sebab itu tidak ada para ulama salaf selalu memuji umpamanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu kan tokoh Mu'tazilah. Senantiasa yang diterangkan oleh para ulama kesesatan dalam akidah. Tidak pernah padahal Amr bin Ubaid tahu nggak itu ahli ibadah. Ahli ibadah, zuhud. Tapi nggak ada artinya ini ketika dia membawa kesesatan karena orang akan tertipu dengan kebaikannya untuk mengikuti ke kejelekannya ini bahayanya oleh sebab itu ulama tidak perlu menyebut ke kebaikannya karena kebaikan itu bisa terdapat pada lainnya ya kan kan juga orang yang ibadah yang ahli berzuhud selain umur berubah kan ada yang tidak benar kenapa harus dia yang disebutkan oleh sebab itu ketika ulama salah dalam menakat, menilai para pelaku bid'ah tidak pernah menyebutkan tentang apa? Kebaikan mereka. Karena kalau disebutkan kebaikan, tentu orang mengatakan, oh saya hanya mengambil yang baik saja, yang buruk saya tidak ikut. Bagaimana dia bisa membedakan nanti? Karena sudah bergaul dan bermajlis, itu akan bisa pindah penyakit. Karena bid'ah itu bagaikan penyakit yang menular, akan memindah. Oleh sebab itu, Fikroy mengatakan, ini yang kita sebutkan di antara kaidah mereka itu adalah yaitu kaidah ta'awun yaitu nata'an fima tafaqna alaihi wa ya'dzur ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Ini kaidah mereka. Kita saling memberi uzur, memberi kemaafan kepada orang-orang yang ini uh, eh, apa namanya? Kita berkumpul dalam hal yang kita sepakat dalamnya dan kita tidak membicarakan hal-hal yang kita bersisi dalamnya. Benar nggak manhaj ini? Ini manhaj datang dari Mekafili, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari Yahudi jadi kita berkumpul, kita cari titik temu, jangan bicarakan titik-titik kita yang berbeda. Kalau ulama salam enggak, kita apa? Berkumpul dalam hal yang kita bersepakat dan kita saling menasehati dalam kesalahan, bukan diam tanpa ada kesalahan. Wa yasahu apa? ba'dha, saling menasehati. Ini manhat yang benar. Kalau mereka enggak, diamlah untuk kesalahan, ambil saja kebaikan. Kalau kesalahan didiam, orang tidak sengaja akan terpengaruh dengan kesalahan itu, terjerumus kalau hanya dimunculkan kebaikan. Inilah tadi alasan para ulama. Oleh sebab itu, Imam Ahmad tidak pernah memuji Hasan Al Husain Al Karabisi. Husain Karabisi adalah seorang ahli ibadah juga. Indah mabayana halu ketika dia menjelaskan keadaan Hasan Barang di sini, qala anhu muftadi'un. Imam Ahmad mengatakan dia itu adalah mubtadi'. Bal hatara minhu min wa min majalasi mujalasatihi. Bahkan Imam Ahmad melarang ya untuk menghadiri majelis majelis wa kadza hadara tahdiran syadidan min majelis mahasibi demikian pula Imam Ahmad melarang orang secara tegas untuk menghadiri majelis-majelis al-mahasibi ini Haris al-Mahasibi dan Husain al-Karabisi keduanya ada ahli sufi demikian pula Abu Zur'a ditanya tentang Ahaz al-Mahasibi dan juga ini Iya kawahai berkutub dia bertanya tentang kitab-kitabnya kata Abu Zur'a aku peringatkan engkau terhadap kitab-kitabnya. Hai kutub bid'ain wa dalalatin. Ini adalah kitab-kitab yang penuh dengan bid'ah dan kesesatan. Alaika bil athar. Hendaklah engkau mengikuti ah, athar pada sahabat. Oleh sebab itu, kalau kita bicara masalah anak, kalau manhat orang sururi, itu mereka apa? Tajmi'. Tetapi kalau kita lihat sururi di Indonesia ini, ya, salah satu organisasi di Indonesia ini, itu mereka lebih bisa berkomunikasi dan lebih berenak-enak dengan orang-orang ikhwanin, dengan orang-orang ikhwan muslimin daripada orang-orang salafiyin. Bahkan di dalam ceramah-ceramah mereka sering mengundang tokoh-tokoh ikhwanin. Apakah yang terjadi dalam orang yang dituduhkan oleh sebagian kelompok sebagai sururi? Sangat beda. Ya. Nah, oleh sebab itu kaidah disebutkan di sini bahwa kita di dalam ketika menyebutkan kejelekan orang al tidak perlu menyebutkan kebaikannya karena kalau disebutkan kebaikannya orang akan tertipu dengan keba kebaikannya sehingga akan mengikuti kesesatannya tanpa dirasakan tanpa di, disadari nah ini yang perlu ketahui dan kalau manhaj orang e, apa namanya orang-orang suri begitu dia bahkan mereka dikatakan tadi membela tokoh al dan mencaci para ulama alusun sunnah. Para membalikan dan itu terjadi. Kita tidak perlu berpanjang-panjang tentang hal-hal seperti ini karena Di sini juga ada pertanyaan diterangkan kepada Syekh Soleh Fauzan pada hari ini tersebar di antara para pemuda bahwa mesti melakukan manhaj muazana dalam menilai seseorang. Muazana itu maksudnya disebut kebaikan dan kejelekannya. Fayaquluna apabila engkau menilai seseorang daripada manusia tentang bid'ahnya, maka dan engkau menjelaskan kesalahan-kesalahannya, engkau juga harus menjelaskan tentang kebaikannya. Ini adalah bentuk dari sebuah keadilan. Apakah manhaj seperti ini benar? Apakah aku harus menyebutkan kebaikan-kebaikan ketika aku menulis tentang eh, menyebutkan kesesatan orang lain, bid'ah orang lain? Jawab Syekh Hazil masalah takar menjawab anha. Persoalan ini telah berlalu jawab tentangnya sebagai jawaban berlalu. Lakin ida annal muntaqat min ahli sunnah wal jamaah. Jadi beda. Yang jadi muazana di sini maksudnya apa? Muazana itu bisa saja untuk menilai seorang imam tadi itu dari segi dia sendiri dinilai. Rupanya apa? Kebaikannya tidak ada nilainya di sisi kejahatan yang dia lakukan. Maka di sini dua dinilai arah muta, tadi. Bukan muazana antara alu dengan ulama alu Kalau orang sururi ingin menggandeng antara Said Kutub dengan Ibnu Hajar Nawawi. Itu alasan mereka. Bukankah Ibnu Hajar Nawawi juga ada punya kesalahan-kesalahan akidah katanya? Nah demikian pula Said Kutub berbeda antara keduanya. Yang ini adalah usul dia sunnah tidak berpikiran kepada pikiran takdir sebenarnya saya kutuk. Nah ini yang dimaksud muazana oleh mereka, yaitu ingin menggandeng ulama, tokoh-tokoh alu bidah dengan para ulama alusun. Tetapi apabila manhajnya orang ini usulnya ahlu jika tersalah, yaitu dilakukan penilaian. Yang salah tetap disalahkan, tapi tidak dibuang. Ya sebenarnya manhaj sebagian orang sekarang mengaku ahlu Ya, setiap ada salah ulama itu dicaci maki, dibuang. Tetapi apabila yang dinilai itu ada ulama al-sunnah, wa akhtahu fi umur lati la tahil bi akidah dan kesalahannya tidak berhubungan dengan akidah, panaam. Itu boleh dilakukan mua jika ulama al dan kesalahannya tidak berhubungan dengan akidah, akidah kata Syekh. hadza tudkar miza mizatu wa sanatu. Karena boleh di sini boleh dilakukan, boleh disebutkan kebaik kebaikannya seperti Ibnu Hajar dan Nawawi dan juga disebutkan kesalahan-kesalahannya dalam untuk membedakan antara umat dan untuk memperingatkan umat terhadap kesalahan-kesalahan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan mereka. Waktu Umar zallatu fi nasratihi sunnah sehingga kesalahan-kesalahannya itu terhapus dengan sebab perjuangannya terhadap sunnah. Ini mana perjuangan terhadap sunnah? Mencaci ulama al sunnah, mencaci kitab akidah. Wa ma idza kana mutakan ahli dalal, adapun apabila yang dinilai itu adalah dari tokoh-tokoh pelaku kesesatan, wa min ahli inhiraf dari orang-orang yang menyimpang, min ahli mabadi haddama al-mas'awil masbuha dari orang-orang memiliki dasar-dasar yang haddama membawa kehancuran dan juga ini bercampur aduk antara kesesatan hadza la yajuzulana an hasanatihi orang seperti ini tidak boleh disebutkan kebaikan-kebaikannya Idza adalah wasanat, hasanat, ini walaupun dia sekalipun dia memiliki kesana, kebaikan. Di anana idza karena karena kita apabila menyebutkan fa inna hadza rur binnas, karena hal ini akan menipu manusia-manusia. Fa yuhsinu dhanna bi hadzal sehingga akan berbaik sangka kepada orang sesat ini atau mubtadi tersebut atau para korapi atau hisbi tersebut fayaqbaluna afkar hadadal sehingga mereka menerima pandangan dan pemikiran orang-orang sesat tersebut atau mubtadi tersebut atau orang hizbi tersebut. Ini jawaban dari Syekh. Walau ja'ala radda al kufra wal mujrimin al munafiqin lam yadhkur syai'an min hasanatihim. Karena itulah kata Syekh di sini Allah membantah orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang munafik tidak pernah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Demikian pula ulama salaf dalam membaca orang Jahmiyah, ya, orang Mu'tazilah, dan para pelaku sesat lainnya mereka tidak pernah menyebutkan sedikit pun kebaikan mereka karena kebaikan mereka itu adalah marjuhah bidolal yaitu kebaikannya hilang dengan kesesatannya atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya fala annaka taruddu alal dolal maka tidak pantas jika engkau membantah seorang orang yang tadi orang yang sesat munharif orang yang menyimpang bahwa menyebutkan kebaikannya wa taqulu huwa rajulun atau aku katakan dia itu adalah orang yang lembut hatinya Indah wasana dia juga banyak membantu orang-orang. Wa indahu laki nahu ghalita. Ini dia salah dalam ini. Naqulu sana sana'uka alai asyadu min dhalalihi. Pujian terhadap engkau terhadapnya itu lebih besar daripada kesesatannya. Ini di anana yasifuna Nabi sanaika karena manusia nanti akan berpegang dengan pujianmu terhadap dia. Dan tokoh sesat itu, kan dia juga punya kebaikan sehingga orang tertipu dengan kebaikannya yang di dalamnya tersimpan kesesatan-kesesatan yang ia sebarkan. Apabila engkau menyebutkan cara orang Arab tadi dan memujinya, maka manusia akan tertipu dengan ungkapan tersebut dan ini adalah telah eh, telah membuka pintu untuk diterimanya pemikiran-pemikiran orang sesat. Oleh itu para ulama tidak melakukan. Adapun apabila yang dibantah itu adalah dari para ulama al-sunnah, maka Bantahan yang harus dilakukan adalah dengan adab. Wuyunabba ala aglatihi. dijelaskan kesesatannya, kesalahan-kesalahannya. Takunu fi masal fiqih wa masal istimbat, yaitu dalam masalah-masalah fikih, masalah istimbat, hukum dan istihad. Fanaqulu fulan akhta fikada. Yang maka kita katakan ulama sekulan ini salah dalam hal ini. Yang benar adalah dalilnya seperti ini. Semoga Allah mengampuninya. Ini ungkapan terhadap ulama-ulama al-sunnah juga-juga seperti orang Hadadiyin nanti yang mereka membakar kitab Nawawi, Fathul Bari dan terusnya. Di akhir ada sedikit satunya pembahasan Hadadiyah. Kama kana rudud bainal fuqaha min mazhab arba'a ghairihim. Sebenarnya adanya bantahan antara ulama-ulama mazhab sesama mereka dalam menjawab apa? tanggapan-tanggapan terhadap pendapat ulama lah lain. Mereka tidak saling mencaci maki. Nah, ini yang harus dilakukan ketika Orang ini jelas dan ulama al-sunnah jamaah. Karena tidak ada ulama yang maksum. Pasti memiliki kelemahan dan kesalahan. Maka kita mesti beradab dalam membantah mereka. Kemudian sudah ilmiah. Ketika kita menyebutkan kesalahannya ini tidak membuat apa melunturkan kehormatan kita kepada dia ya apabila dia itu dari al-sunnah jamaah. Al-sunnah wal jamaah leisu maksumin. Al-sunnah jamaah bukanlah orang yang maksum. ha? Ya. Karena sebagian orang sekarang ini ada manhaj, ada ulama sedikit salah dibuang, yang nggak mau dengar kajiannya dan seterusnya. Enam akta wakat yafutu ahadumu dalil atau ikhtilal istimbat. Karena ulama-ulama juga memiliki kesalahan-kesalahan ya. Boleh jadi mereka memiliki kesalahan-kesalahan karena mungkin dia terbatas dalam mengetahui dalil atau kekurangan dalam ini ikhtilal salah dalam mengambil istimbat hukum. Falanas kutu ala khata wa tanbi tanbi'ana Nunab nubayyinuhu mal i'tizar anhu. Tapi kita harus menjelaskan kesalahannya, kemudian memberikan semacam mudur kepadanya. Karena Nabi SAW berkata, "Idza al hakim fastai tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fa apalahu falahu ajrun wahid." Apabila seorang ulama beristihad lalu dia benar, maka dia mendapat pahala dua kali lipat. Jika dia tersalah, maka dapat pahala satu kali. Hadza fi masal Hal ini adalah dalam masalah-masalah hukum fikih. Amma idza kana fi masalah aqidah fa inna la yajuzu lana an namdah mudallilin Ini adapun dalam masalah akidah maka kita tidak boleh memuji orang-orang yang sesat. Al mukhalifin, orang yang menyimpang untuk orang menyimpang dari jalan alusunul wal Jamaah seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Zandaqah, malahida, ya. Kemudian orang-orang yang pada sekarang ini al-masybuhin yang penuh dengan berbagai macam bentuk pikiran-pikiran. Ini berapa tanggapan? Jadi kita dalam padang kita terhadap ulama kita, ulama al-sunnah jamaah jika tersalah kita tetap menghargai menghormati mereka, namun kita tidak boleh mengikuti kesalahan kesalahannya. Adapun masalah orang al bid'ah ketika disalahkan tidak perlu disebut kebaikan karena tujuan kita adalah agar memperingat umat dari tidak terjerumus ke dalam kesalahannya. Di sini saya menyebutkan yang permasalahan-masalahan yang boleh di situ adalah masalah fikih yang terjadi di ulama kita ini yang terjadi. Adapun dalam masalah usul, itikad ini tidak boleh itizar kata eh, itizar kata saya di sini disebutkan bahwa orang alu bidah itu kesalahannya bukan dari masalah fikih saja, tapi terjerumus ke dalam masalah-masalah akidah seperti pengkafiran para orang pelaku dosa besar dan seterusnya. Kemudian sekarang kita melihat bagaimana cara alusuna dalam masyarakat para penguasa. Di sini tanya Syekh. Bagaimana manhaj yang sahih dalam masyarakat hukam, terutama adalah penguasa, apakah dengan menyebutkan kejelekan mereka di atas mimbar, atau menyebut, menyampaikan nasihat secara rahasia kepada mereka, mohon dijelaskan. Ini pertanyaan kepada Syekh. Syekh menyebutkan al-isma laisa di ahadin illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang maksum yang terlepas dari semua kesalahan tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Para penguasa itu adalah manusia biasa, mereka bisa tersalah. Walasaka anak anna indahum akhta wa laysu maksumin. Jelas penguasa itu memiliki kesalahan-kesalahan, mereka bukan orang maksum. Lakin lana natakhudhu min ahim majalan litashhir bihim Munasir nazil yadi min Tapi kita tidak menjadikan kesalahan-kesalahan mereka adalah kesempatan untuk menyebarkan kesalahan mereka di tengah masyarakat dan menentang mereka. Sekalipun mereka itu berbuat zalim wa injaru wa inzalamu ya hatta wain atau sekalipun mereka melakukan maksiat malam yatir kufran bawahan sebagaimana mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata kama awrama kama amara bidzalika sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disuruh oleh seorang dengan demikian wa in kana indahum ma'asin jika penguasa itu memiliki maksiat-maksiat kemudian juga melakukan kezaliman fa inna sabra ala ta'atihim jam'u li kalimah wa wahdatul muslimin sesungguhnya kesabaran dalam tetap mentaati mereka untuk menjaga persatuan kalimat kaum muslimin dan menjaga negeri kaum muslimin ya karena di dalam menentang mereka dan melawan mereka akan timbul kerusakan yang sangat besar lebih besar dari mungkar yang terjadi jadi ingin merubah kemungkaran jadi kemungkaran yang ada pada hukum, sesungguhnya dengan melakukan perlawanan pembangkangan terhadap penguasa akan timbul kerusakan jauh daripada kerusakan yang ada Yasumahwa mahwa asyad minal mungkar alladhi yasdur minhum. Akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Mada mahadal mungkar duna kufrin. Selama kemungkaran itu tidak sampai kepada tingkat kekupuran, Waduna syirki. Dan juga di bawah kesyirikan. Tidak sampai kepada tingkat kesyirikan. Tetapi kita juga tidak mengatakan bahwa kita diam terhadap apa yang yang lahir daripada penguasa dari kesalahan-kesalahan. Ini bal mu'alif. Tetapi kita harus mengobati, menasihati, Lakin tu'alat bitarakatis salimah. Tapi harus dijelaskan dengan cara yang baik. Bil munasahalahum dengan menyampaikan nasihat kepada mereka sirran wal kitabah Itu dengan imma dengan menulis atau dengan cara menemui mereka langsung. Walaisa bil kitabah allati tuktab wa yuwaqqa 'alaiha jam'un katsir. Bukan dengan cara menulis sebuah tulisan kemudian ditandatangani oleh orang banyak. Kemudian dibagikan kepada manusia. Ini tidak boleh kata Syekh tetapi ditulis dengan tulisan yang rahasia di dalam terdapat nasihat diserahkan kepada penguasa secara jelas kemudian atau dibicara secara langsung atau dengan menulis ya uh, jadi adapun ini berbicara dengan cara lantang di hadapan orang lain tidak boleh ini jelas sudah sering kita jelaskan bahwa manhaj Jamaah adalah nasihatul hukam yang salah, bukan berarti alusunah jamaah diam terhadap kesalahan-kesalahan para penguasa, tapi kita wajib menyampaikan dengan cara-cara yang dituntun oleh syariat kita, bukan dengan menyimpan me, menyebarkannya di tengah orang-orang ramai karena ini akan membuat kerancuan dan kekacauan di tengah masyarakat. Dan sebetulnya pembahasan-pembahasan ini sudah sering kita bahas-bahas tentang wajib taat pada hukam, tentang wajib menghormati para ulama, kemudian kita ingin melihat bagaimana pandangan ahli sunnah juga terhadap kita kita ahlul bidah. Ditanya, hal hunaka ba'sun fi min hadil firqa mukhalif aliman haj al sunnah jamaah. Apakah ada dosa ketika kita melarang orang ya, dari aliran-aliran sesat yang menyimpang dari manhaj al sunnah jamaah? Kata saya di sini kita mengingatkan al mukhalifin, kita mengingatkan orang yang menyimpang secara umum. Kita wajibkan mereka untuk menempuh jalan al-sunnah jamaah dan kita meninggalkan orang menyimpang dari jalan asal sunnah jamaah. Apakah kesalahan atau kabira atau Walaupun kesalahannya itu kecil ataupun besar, kita wajib meninggalkan kesalahan itu. Li'anna idza tasahalna fil mukhalafah ruma tatawwar amru wa tatadakham fal mukhalafah la tajuz abadan. Karena apabila dibiarkan tidak diperingatkan akan membawa kepada hal-hal yang lebih besar lagi kata Syekh. Oleh sebab itu wajib dalam menasihati kesalahan-kesalahan itu ini dilakukan supaya tidak semakin hari semakin bertambah kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian saya ditanya lagi tentang hal yang serupa tentang apa hukum intisab kepada jamaah-jamaah yaitu al-warida ilaina wa nusaratuha wa difa'anha itu jamaah-jamaah yang ada sekarang apa hukumnya seperti yang terjadi di Saudi banyak pemainnya kelompok-kelompok. Kata saya di sini negara kita alhamdulillah adalah satu kesatuan dalam tauhid dalam Islam itu di bawah bendera Islam dan di dalamnya ada keamanan dan ke ke apa namanya keistikraran ini kenyamanan dan di dalam terdapat itu kebaikan yang banyak Adapun jamaah-jamaah yang terdapat di negeri-negeri lain ini yang tidak terdapat di dalamnya kebenaran-kebenaran wala mustatab negeri-negeri yang penuh dengan kekacauan seperti umpamanya ikhwanul muslimin yang lahir di Mesir sampai hari ini mereka tidak belum pernah menemukan belum pernah mendirikan sebuah negara Islam yang senantiasa mereka uh, teriakkan di mana-mana bahkan di negeri tempat lahirnya sendiri tidak berhasil tapi Syekh Muhammad Wahab tidak punya organisasi tidak punya apa-apa dapat melahirkan sebuah negeri Islam yang satu-satunya berhukum dengan hukum Allah nah oleh sebab itu Syekh di sini mengatakan, la naqul innaha kamilah. Saudi memang tidak negara yang punya sempurna dari kesalahan. Ini artinya terlepas dari kesalahan pasti ada kelemahan-kelemahan. Lakin ya alhamdulillah la tazalu qa'ima ala khair, tetapi senantiasa memiliki berdiri di atas kebaikan kata Syekh. Di sana terdapat ahli ma'ruf, nahi anil munkar, melaksanakan hudud dan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di, jawaban Syekh ada orang-orang senantiasa mentaan bahkan mereka mengatakan dalam sebuah tulisan mereka tujuan ditarakan hudud itu tidak kecuali hanya untuk menjaga keamanan negara saja. Bukan untuk semata-mata itu adalah agama Allah, tapi adalah untuk hanya menjaga keamanan katanya. Nah, apa salahnya kalaupun untuk menjaga keamanan? Kan memang itu tujuan tujuan syariat kita. Untuk adanya keamanan di tengah kaum muslim, muslimin. Maka nah, itu tujuannya turunnya hudud. Jadi mereka mencela tanpa ini ilmu, mencela tanpa ada dalil. Nah, ini sebetulnya tindakan-tindakan yang sering mereka lakukan. Kemudian muazana telah kita sebutkan, pandang kita tak ada hukam, bagaimana tadi kita singgung sedikit bagaimana pandang mereka mengkafirkan hukam segala macam, para ulama yang mereka caci dan mereka celah. Secara umum kita alus wal jamaah kita ini pandang kita terhadap ulama jelas apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Laisa minna man yuqir kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk kelompok kami kata Rasulullah orang yang tidak menghormati orang-orang besar kami dan tidak menyayangi orang-orang kecil kan? kita menghormati para ulama kita dan ini jelas dalam akidah yang disebutkan bahwa kita tidak menyebutkan para salafus saleh dan ulama-ulama kecuali dengan ucapan-ucapan yang yang baik. Adapun pandangan terhadap kitab-kitab al-bid'ah ini kita kita al-bid'ah maka kita sangat melarang orang-orang dari baca kita kita al-bid'ah. Adapun orang-orang suria itu mereka tidak mau me, me apa namanya menyalahkan para tokoh-tokoh bid'ah. Karena dengan alasan-alasan yang bermacam-macam dan bahkan kita katakan mereka malah balik memuji tokoh-tokoh ahlu bidah tersebut. Di sini ditanya Syekh Saleh Fauzan, apa pendapat yang benar tentang membaca kitab-kitab ahlu bidah dan mendengarkan syarit-syarit mereka? Ini kasih-kasih mereka. Kata Syekh, tidak boleh mendengar eh, membaca kitab-kitab mereka dan mendengarkan kasih-kasih mereka kecuali bagi orang yang ingin untuk membantah mereka dan menjelaskan kesesatan mereka. Adapun orang-orang yang baru belajar, para penuntut ilmu yang baru, orang awam, ya, Allah tidak yaqra illa li ajli itila faqat, yang tujuannya membacanya hanya untuk mengetahui semata, la li ajli rad wa bayan haliha, bukan tujuan untuk membantahnya, fahadha la yajuzu lahu qira'atu. Orang seperti ini enggak boleh membaca. dia qad tu'athir fi qalbihi wa tushabbih alaihi fa yusabu bi syarriha. Jadi di sini saya mentafsir. Boleh membaca bagi ulama yang ingin membantah. Ada hukum bagi orang awam, talib mubtadiin ini tidak boleh membaca kitab-kitab alubid. Kemudian di sini juga ditanya Syekh, apakah melarang orang dari mengikuti manhat-manhat yang menyimpang itu adalah wajib? Kata Syekh, ya, na'am, yajibu an nuhadzar minal majahid nuhadzir min manahid al mukhalif al manhaj salaf. Wajib kita untuk memperingatkan orang dari manhat-manhat yang menyimpang dari manhaj salafus saleh. Hada min nasihatillah. Ini adalah termasuk nasihat kepada Allah dan bagi kitabnya wali rasulih, wali ammatul muslimin wa ammatihim. Kemudian kita memperingatkan dari kejelekan-kejelekan ahli syurur dan dari manhat-manhat yang menyimpang bagi manhat al-sunnah. Menubai madar hadil umur dinas Kita menjelaskan kepada manusia mudarat-mudarat yang tersimpan di dalamnya. Dan kita memotivasi mereka agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini Walakin hadza misyun alil ilmi, tapi ini adalah pekerjaan siapa? Para ulama. Nah, ini enggak, baru mulai ngaji saja sudah bicara masa ustaz-ustaz. Sudah pintar mentahzir. Kadang-kadang nggak bisa baca Al-Qur'an. Mentahzir. Ini menyimpang dari manhaj sunnah jamaah. Manhaj yang pertama diajarkan adalah akidah yang benar. Bukan manhaj tahzir. Dalam bab beberapa baru tahzir itu diajarkan. Oleh sebab itu tahzir, ta'al bidah itu ada dua. Ima kita mengementengi diri, kita sebagai orang awam, ya kita tidak boleh hadir majelisnya. Tapi tetap di dalam beramalah, memberi salam, boleh saja kita memberi salam. Karena kalau tidak kita dikerang katakan orang kurang adab ini. Ya kan? Yang tidak boleh salam bagi orang-orang yang mungkin berpengaruh. Yang dengan sebab dia tidak memberi salam dapat membuat orang ini apa kembali dari kebatilannya. Dan tidak ada yang namanya hajar dan tahzir mutlak kecuali bagi hakim, bagi penguasa atau ulama. Hakim yang bisa mengatakan apabila dia mengatakan si fulan jangan dibawa bicara dan boleh disalami. Itu boleh hanya hakim. Kalau orang yang tidak melanggar perintah dari penguasa ini baru dia itu diikop. Adapun istihad para ulama, menurut ulama ini si fulan sudah berhak ditahzir, menurut ulama lain belum menurut berhak tahzir, boleh saja. Tidak ada yang namanya tahzir berantai. Kalau kamu tidak tahzir juga tahzir ini tidak tahzir tahzir lagi ini nggak ada istilahnya. Kalau itu bagi ahlul ilmi, ahlul ilmi itu kan berbeda pandangan. Menurut si fulan, ilmu yang dimiliki si fulan ini sudah berhak ditahzir menurut ilmu yang dimilikinya yang oleh ulama lain ini belum berhak tazir, tapi masih bisa di apa dinasehat nasihati dan juga alu bidah itu kan berbeda mungkin dengan si A dia tidak bisa menerima sekali-kali dengan si B masih bisa diajak ngomong dan bisa dinasehat Sehati. oleh itu Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah tazir ini ibarat apa dokter orang alu bidah ibarat orang mengenal penyakit menular apakah dia itu diobati diobati apa atau tidak dia oh, Diobati. Tapi yang mengobati siapa? Dokter yang punya pakaian khusus kan, tidak memakai pakaian yang biasa. Nah, orang-orang kalau berkunjung pakai pakaian yang khusus untuk terlindung dari virusnya ya kan gitu. Kalau dibiarkan mati dia kan, tetap diobati. Dan begitu pula alubida. Alubida itu tetap dinasehati, ya diberi nasihat, ya mungkin yang lain melihat saya tidak mampu beri nasihat sudah dijauhi oleh dia bisa saja. Sudah istilahnya. Apalagi ustaz-ustaz syigar yang ada mau melazimkan. Sudah saya tahzir, kok si Fulan masih ngomong. Ditahzir lagi ustaz. Ini di mana kajian seperti ini? Karena menurut ilmu dia lebih berilmu. Mungkin menurut dia ini belum berhak ditahzir. Dan orang ini masih menerima nasihat dari dia. Ini begitu. Tidak ada yang namanya tahzir mutlak. Kecuali oleh siapa? Adalah hakim. Sebenarnya dakwah oleh Nabi SAW terhadap siapa? Kak bin Malik. Kemudian bagi siapa? Umar bin Khattab terhadap Sabil. Ya itu baru dilakukan. Adapun para dai-dai mentari seseorang, mungkin menurut dia salah, tidak salah, dia yang salah menghukum orang. Belum tentu dia tazirnya itu benar. Nah, nggak ada yang namanya tazir berantai itu nggak ada. Kamu tidak tazir juga tidak tazir, nah, ada cerita seperti itu. Apa kamu lebih berilmu dari orang lain? Atau mungkin kamu salah menya, salah dalam menilai orang itu. Kita anggap itu salah padahal benar, tapi menurut ilmunya berhak untuk ditahzir bisa saja. Dan betapa banyak persoalan seperti itu. Seperti orang ditahzir gara-gara mengambil bantuan dari turas. Itu berapa banyaknya fatwa ulama yang bolehkan? Lalu mengelompokkan kepada sururi. Di mana kamu sururi jelas etikotnya di sini? Kita terangkan tadi, ini enggak mengkait-kaitkan orang minta bantuan ya Toros, eh, eh, dapat bantuan ya Toros diangkut apa? Suruh? Suruh di mana kamu sebab Pak ulama menyebutkan itu? Orang yang ambil bantuan dari ya Toros adalah suri. Berarti semua orang yang ambil bantuan ya Toros sekarang suri semua. Wah, banyak banget orang suri di dunia ini. Kenapa ulama membolehkan mengambil bantuan dari ya Toros para ulama membolehkan. Kecuali hanya sedikit sekali. Hatta Syekh pun membolehkan selama tidak ada yang sifatnya apa? Intimidasi Pokoknya jangan ajarkan kitab sipulan, kitab sipulan itu baru ini memang ikut campur tentang manhaj jirosa yang nggak boleh. Nah sekarang kita tanya mahat-mahat kita yang alhamdulillah sekarang lihat di mana yang di Indonesia, di mana diajarkan kitab sururi di sana, mana kitab ulama kita yang dilarang untuk diajarkan. Sebaliknya mana yang mafsad dan maslahah? Kalau orang yang melarang ambil bantuan hikmah ya, secara otomatis dia telah membiarkan alu bidak lebih berkembang daripada alu sunnah. Kan bantu itu nanti lahir kemana? Ke orang alubi? Ini harta bukan hartanya itu, ya, tapi harta kaum muslim. Muslim kenapa kita dilarang ngambilnya? Oleh itu Syekh Abdul Muhsin, para ulama lain, Syekh Bimbas, para Syekh Saimin dan Syekh Saleh Fauzan, kibar ulama. bolehkah? Kedua, harus dibedakan antara ta'awun dengan apa? Dengan dakwah. Ini juga tidak bisa dibedakan oleh orang-orang yang baru kenal manhaj ini. Ketika kita diundang oleh Alubidah untuk beri ceramah, boleh nggak datang? Datang. Kita wajib menyampaikan kebenaran. Mereka justru menganggap itu ada tahun. Beda antara tahun. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada kaum musyrikin. Mendatangi tenda-tenda kaum musyrikin. Menyampaikan dak dakwah. Di musim haji itu Rasulullah mendatangi tenda kaum musyrikin. Bahkan beliau katakan, "May yahmiluni ila qaumi li uballigh kalama rabbi fa inna quraisyan qad manan an kalama rabbi." Siapa yang antara kalian yang mau membawa aku ke dalam kaumnya agar aku menyampaikan perkataan Rabbku karena Quraisy telah menghambatku dari menyampaikan perkataanku. Menawarkan diri enggak? Tapi yang jadi problema ketika kita ada dipanggil lalu tidak memberikan nasihat sesuai manhaj yang sahih, mujamalah, ini yang jadi larang. Tapi kita bicara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diterangkan. Iya. Tapi juga tidak perlu pertama sekali yang dicongkel penyakit orang itu. Yang perlu disampaikan pertama sekali apa? Akidah yang benar, iltizam dengan kitab dan Sunnah, itibau dalil, ini ditekan kepada mereka dulu. Ini pertama ngaji di situ diserang orang itu sekalian. Ya nggak benar. Hatta syarabi yang selalu dielu oleh mereka. Nggak begitu manhatnya. Syekh Syekh kami Ali Nasir Fakih menciptakan langsung pada kami di rumah beliau. Pertama dakwah di Afrika itu adalah pimakal sufi. Disebutkan oleh Syarabi dalam kitab beliau Al-Hasu ala al-mawadda wal itilaf. Pertama dakwah di Afrika itu al-sunnah diadakan daurah di tempat supi. Pangkalan supi besar. Tetapi dia masih persisilitas, dia habis sholat kata saya keluar. Kami tetap mendidik murid-muridnya. Berikan daurah. Dia sendiri habis sholat keluar. Tidak masalah. kasih tempat di situ. Kalau tidak kita seru orang alubida siapa yang mau ikut sunnah? Hah? Siapa yang mau ikut sunnah? Kita ini dulu siapa? Kalau kita tidak suruh orang alu bidah, siapa yang mau ikut sunnah? Maka harus dibedakan antara ta'awun dengan da dakwah. Kita mendakwai semua orang kafir siapapun kita dakwah ke dalam Islam. Iya. Orang ahlu bidah siapapun mereka kita seru ke dalam Islam. Iya. Tapi harus bedakan antara ta'awun dengan dakwah harus bedakan. Ini sebagian orang-orang yang baru kenal manhaj menghukum orang yang berdakwah kepada ahlu bidah itu dianggap ta'awun yang sama ahlu bidah. Apa bentuk ta'awunnya? Nah oleh sebab itu perlu mengkaji masalahnya dengan ilmu yang matang. Jangan tergesa-gesa. Ketika orang pemanya mengambil bantuan hayat turas, apakah mesti dia sudah membela hayat turas? Ini sekarang majalah yang ada, di mana ada pembahasan tentang membela hayat turas? Kesalahan tetap kesalahan, tapi kesalahan itu tetap diukur dengan sewajarnya. Tapi membuat isu-isu bohong tentang ya turas ini juga nggak boleh, karena kita membuat zalim itu tidak boleh. Nah ini yang perlu kita jelaskan, karena saya senantiasa celah-celah itu digunakan untuk menuduh orang sururi. Oleh sebab itu kita sebutkan di sini tadi bagaimana ciri sururi itulah keyakinan mereka. Pertama mengkafirkan penguasa, mengusir penguasa, mencela para ulama, kemudian menganggap kebaikan orang alu bidah itu eh, itu lebih perlu juga diikuti mereka karena juga punya kebaikan yang disebut muazana kemudian menganjurkan orang baca kita kita alu bidah ya tidak mau mentasir orang kita alu bidah ini manhat sururi ini yang manhat sururi Nah itu oleh sebab itu Alhamdulillah para ustaz-ustaz kita selama ini tidak ada menempuh jalan-jalan seperti ini. Ini tulisan mereka, ceramah mereka banyak sekali. Tunjukkan satu dari apa yang mereka tuduhkan itu. Jadi oleh sekali itu maka sebetulnya banyak pembahasan-pembahasan yang ingin kita kupas tapi secara umum saja bahwa pandangan kita terhadap para ulama jelas, terhadap bukan pun jelas, terhadap muazanat jelas, kemudian juga di sini ada pertanyaan kepada saya tentang hadadiyah. Siapa mereka yang hadadiyah itu? Di sini disebutkan oleh Eh, siapa ini Abu Abdullah ini Al Harisi menyebutkan di sana ada juga jenis lain yang mencela para ulama. Jadi bukan hanya Suriah. Yaitu ini huna kanu akhar min ulama sama sami'nahu katiran min firqatil haddad. Nisbatul ilah Mahmud Haddad nazul Madinah Munawwarah. Ini dia pernah di Madinah Munawwarah. Sabiqan. Walau ba'd takhrijat wa mawaha ala busata bifati Azral taubihi. Jadi kalau dia orang yang ngaji dengan dia itu apa? Buka ini. Karena Rasulullah SAW apa? Selalu kadang-kadang terbuka apa apanya ini buah baju yang teratas ini. Jadi ciri khasnya begitu. Jadi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan di antara manhaj mereka sekarang ini yang nuduh orang suri itu apa? Enggak mau mengajukan dengan usul fikih. nggak ada semua yang istilah wajib manduk itu mereka nggak mau. Semuanya harus dijalankan. Jadi rata saja. Ini wajib juga. Jadi sunnah-sunnah yang mustahab menurut ulama itu mereka wajibkan. Sehingga hadan ini begitu juga dia. dibuka. Karena ini Rasulullah begitu harus diwajibkan pada pengikut dia selalu membuka itu buka baju yang di atas ini, buah baju yang di atas. Kemudian nanti terdengar pula Rasulullah SAW bahwa rambut dia sampai menjulai ke telinganya juga pengikutnya harus seperti itu. Nah ini pengaruh dari pemahaman hadadiyah. Kemudian Walakad bada hadin firqa awal mabada bita'an wa tashhir bi Hafiz Hajar. Awal kelompok ini yaitu mencelah Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Nawawi dalam majelis masjid mereka. Ya. Kemudian mengajak manusia untuk membid'ahkan mereka secara terang-terangan itu Ibnu Hajar. Dan menguji menguji orang-orang lain. Apa pandangmu terhadap Nawawi? Apa pandangmu terhadap Ibnu Hajar? Gitu. Wal mukhalif ya yulhiquhu bi ahli bidah. kalau tidak sesuai dengan pandang mereka, dianggap mub mubtadi ahli bidah. Wa qasala bihim alhal hal ila ta'ni fi ulama bimbas. Bahkan sampai keadaan mereka itu mencela Syekh Bimbas. Wal Fauzan wal wal Syekh Al Haidan wa Syekh Albani wa ghairihim. Hatta in ahadahum kana yaqra al alam Bimbas fi saifi bi ta'if kitab As-Sunnah Abi Asim. Salah seorang mereka membacakan kitab Sunnah Ali Abdul Asim di zaman Syekh Bas ini ini menjadi pembaca Syekh Bas lalu meninggalkannya. Faqila lahu fi dzalika faqala kuntu aqra liuqim al-hujja ala bimbaz. Apa karena apa kamu harus membacakan kitab Syarah Sunnah ini uh, eh, As-Sunnah eh, lin Abi ini katanya ingin menegakkan hujah kepada Syekh Bas. Ketika dia tidak mau lagi menjadi pembaca Syekh Bas. Katanya tujuannya membacakan itu hanyalah untuk iqamatul hujjah Syekh Bas. Ini lalu Uja yang mana mau didirikannya orang yang tertipu dengan kebodohannya ini terhadap Syekh ini. Dan itu juga sebagai manhaj orang sekarang ya. Saya doa ikamatul hujah kepada dia. langsung karena sudah ikamatul hujah sudah berhadi tahzir. Adapun ini pemimpin mereka Muhammad Haddad, Mahmud Haddad ini sungguhnya dia mencela ini Piman Yusi kitab mencela orang-orang yang menyesakan membaca kitab Tohawiyah mencela kitab Tahawiyah karena dalam Tahawiyah itu ada sebagian dalam masail iman kan Ibnu Abil Is dan juga Tahawi memilih madhab itu Fuqaha itu barangkali dia mencela kitab Tahawi ini tidak boleh dibaca oleh dia Fayaqulu daraja katsir min ahli sunnah mu'asirin ala wasiyah bi kitab Aqadah Tahawiyah wa syarhi. Wa min alladhi yusuna alama bimbas bal innahu yudarris hadzal kitab fi durusihi al masajid. Katanya dia dalam men, men, apa main ta'an secara tidak langsung dikatakan banyak orang sekarang Al-Sunnah sekarang mewasiatkan untuk membaca kitab Hawiyah katanya. Siapa yang mewasiatkan itu? Ya ulama-ulama kita kan. Itu Syekh Syekh Bimbas, Syekh Albani yang senantiasa mengajarkan dalam majelis-majelis Hawiyah seperti Syekh Albani. Ya. Kemudian alubida bidah ini mengambil malau wa ma'alaihim Kata Abu Abdullah di sini, orang alubida bidah seperti ini mengambil yang sesuai dengan pemahaman mereka dan meninggalkan sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Final hada nafsu mutanaqid. Ini pimpinannya ini saling bertentangan. Wa Allah an fadaha aula. Ini menunjukkan bagaimana Allah membuktikan kebohongan mereka, kejelekan mereka. Yang mana apakah istakhrajak takhrid hadis Ihya al-Mudin? Yang mana dia sendiri mentakhrid kitab Ihya al-Mudin. Tapi orang menyuruh orang baca kitab Tahawiyah, mentakhrid ah, Tahawiyah Sunni Al-Qur'an Albani, ini dicela oleh dia. Tapi dia sendiri mentakhrid kitab Ihya al-Mudin, tidak masalah. Wakasir ya ya'lam ma fi hadzal kitab min tawam adam. Ini iya, banyak para penuntut ilmu tahu apa isinya kitab ilmu ini dari barang bentuk penyimpangan-penyimpangan. Wa ma dzalami nabbih wa lam dia sendiri tidak memberikan apa taklik dan juga tidak memberikan penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan padahal dia mentakris. Walam yudah mawatin atap fi kitab. Dia tidak menjelaskan sendiri di mana kesetan yang ada dalam kitab tersebut. Walayunakir. Fa'ayu tanakut aktar min minhada Mana lagi sikap saling kontradiksi dari orang seperti ini. Mencela orang belajar tahawiyah, mencela orang mentakhid tahawiyah, lalu dia sendiri mentakhid kita al bidah, tidak menjelaskan poin-poin tempat-tempat di mana kesesatan-kesesatan dalam kitab tersebut. Diam dia. Nah, Fasyattana baina katibaini al madkuraini. Ini maksudnya Syekh Bimba, eh, Syekh Albani dengan Haddad ini. Syekh Albani mentalik, Syekh Bimba mentalik terhadap apa namanya apa namanya ibaroh-ibaroh yang digunakan oleh Imam Tahawi dan Tahawiyah. Kemudian semua atba'i berulama, Kemudian para pengikutnya mencela para ulama. Ini hal itu mencontoh orang yang di depan mereka. mana manakah Syekh Islam Taimiyah? Bahkan Syekh Islam Taimiyah pun mereka tak luput dari omongan mereka. Wasafau bi anahu yuhawin min sya'nil irja atau Syekh Islam mengatakan mengawal enteng persoalan irja. Waqala qala Ibn Taimiyah dia berkata ini di kitab iman inna irja bid'atun lafdhiyah bahwa bid'ah itu ada bid'ah dia. Wa fassara Haddad inda min indi nafsihi. Al Haddad di sini menafsirkan dari nafs, dari pendapat dia sendiri, yakni anha bin Atun fil ma'na. Ini dia mengatakan ini bukan bid'ah dalam makna. Wa hadza tahwin min sya'niha. Katanya ini adalah tahwin meringankan persoalan irja. Kemudian ini ini banyak sekali sebetulnya ungkap-ungkapan dari mereka. Di antara mereka itu adalah mereka sama tindakan dan sikap mereka orang sururi terhadap para ulama ahlu sunnah. Itu saja kesimpulannya dari orang-orang hadadiyah ini. Ini satu pertanyaan lagi. Sebagai manusia ada membid'ahkan para ulama seperti Imam Imam Ibnu Hajar, An Nawawi, Ibnu Hazam, Syaukani, wal Baihaqi. Fahal qaulum hadha sahih? Lihaula imma min wa fadail. Ini jawaban Syekh Saleh Fauzan. Ulama-ulama tersebut memiliki keutamaan dan ilmu yang luas dan memberi faedah kepada manusia dan istihad di dalam menjaga menjaga sunnah dan menyebarkannya dan memiliki karang-karangan yang besar mayugati ma'inahu min akhta apa yang menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. mereka. Rahimallahu taala. Wa hadhihi umur nansa talibul ilmi ala yastaqil biha. Oleh sebab itu, saya menyatakan para penuntut ilmu jangan sibuk dengan hal seperti ini, ya. Min, uh, hendaklah dia li'annahu sayuhram min talabil ilmi karena akan membuatnya tidak lagi mau menuntut ilmu fa yasiru mashghulan bil fitnah sehingga dia disibukkan dengan fit fitnah wa mahabbatun niza' bainan nas dan suka menimbulkan apa percekcokan di antara manu, manusia. Nusi al-jami ke lebih ilmi. Kami wasiatkan kata Syekh hendaklah semuanya rajin menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh wal istighal bihi anil umur alati la faidata minha dan menjauhi ya dan sibuk dengan ilmu dan menjauhi sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan urusan-urusan yang tidak ada faedahnya. An-Nawawi, Imam Nawawi, Ibnu Hazam, Ibnu Hajar, Syaukani, Al-Baihaqi, mereka itu adalah imam-imam kibar kata Syekh. Mahalus thiqah inda ahli ilmi adalah Ulama yang sikoh di menurut ahli ilmi. Walau minallah wafan azimah. Mereka memiliki karang-karang yang besar. Dan juga maraji islamiyah. Itu sumber-sumber tempat untuk menuntut ilmu. alat yarji ilaih muslimun. hal muslimun. Yang menjadi eh, bacaan kaum muslimin akto akhtaahum itu hal ini menutup kesalahan mereka wazallatim dan keluar mereka walakin anta yang miskin mada indak kata saya di sini wahai engkau yang miskin apa yang kamu miliki Hah? Uyaman tatalamasa wa tajassasa ala Ibnu Hajar. Wahai orang yang senantiasa mencoba mencari-cari, meneliti kesalahan-kesalahan Ibnu Hajar, Ibnu Hazam dan orang-orang yang disebutkan bersamanya. Waqat tajawazu qantara dan mereka itu orang telah ini lewat daripada jembatan. Mada nafa'atkal muslimin bihi. Ini mada nafa'atal muslim bihi. Apa yang telah engkau beri manfaat kepada kaum muslimin? Mada jama'ta minal ilm? Apa yang telah engkau dapatkan dari ilmu? Hal ta'rif ma ya'rifu ilmu Hajar wa Nawawi? Apakah engkau dapat mengetahui apa yang telah dimiliki ilmunya oleh Ibnu Nawawi dan Ibnu Hajar? Inilah adab para ulama. Hal kadang tali muslimin maka dan hazam lebih Baihaqi, apakah engkau telah memberikan kepada kaum muslimin apa yang diberikan oleh Ibnu hazam dan Imam Baihaqi? Kata saya di sini, subhanallah wa rahimallahu imra'an arafa qadar nafsihi. Ini Allah memberi rahmat kepada orang yang mengenal apa? ukuran kemam, kemampuan dirinya. Jadi yang mau ditebang itu pohon sangat besar sekali. Ini ibaratnya orang mau kencing di laut, saya sudah mengotori air laut. Hah? Ini sama seperti itu. Kemudian, kalla ilmuka fatajarra'ta. Ini menunjukkan kurangnya ilmu engkau sehingga engkau berani mencela para ulama. Wa qalla wara'uka fatakallamta dan kurangnya warok sehingga engkau berbicara. Bicara. Inilah pada umumnya orang membicarakan para ulama-ulama kibar qalla ilmuhu wa qalla wara'uhu. Sedikitnya wara dan sedikitnya il ilmu. Barangkali banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan yang faedah bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bahwa kita menunjukkan itulah orang-orang suci sifatnya bagaimana dan kita mudah menghindari hal-hal seperti ini. Alhamdulillah dakwah kita selama ini tidak pernah tercemar dengan pemikiran-pemikiran ini insyaallah dan kita berdoa kepada Allah akan memelihara kita dari jalan yang istiqomah senantiasa ada atas manhaj yang yang manhaj salafus saleh ini yang selalu kita mohon kepada Allah dan Allah menunjukkan kepada kita yang benar itu benar yang salah itu ada salah dan Allah menunjukkan kepada kita yang benar dalam hal-hal yang jadi perselisihan oleh dalam umat ini dan karena Allah lah yang maha memberi petunjuk kepada jalan yang lurus tersebut itu pada akhir zaman ini kami sangat menekankan kepada ikhwan kita semua agar senantiasa membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa keluar rumah ini penting sekali sering kami nasihatkan apa bunyi doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Allah menya'udzubika an adil au udol. Bahwa atau disesatkan an azl uzal, menggelincirkan atau digelincirkan orang, an adlim au zulam, saya menzalimi atau dizalimi orang, an ajrul yujuhal saya membodohi atau dibodohi orang. Ini doa azim sekali. Terpelihara dari kesesatan setiap kita keluar dari rumah. Kemudian juga doa yaitu aroma alma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'an warinal batila batila warzumi istinaba ya Allah lihatkan yang benar itu yang benar kepadaku dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya dan lihatkan yang salah itu padaku salah dan beri aku untuk menjauhinya kemudian doa untuk waktu salatul lail yaitu apa Allah marobba Jibril wa Mikail wa Israfil fatra samawati wal ard anta tahum baina ibadika fi ma kan fihi ikhtilifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi idzni innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim wahai Rabb Jibril Mikail Israfil yang menciptakan langit dan bumi Engkau menghukum di antara hamba-hambamu yang diperselisihkan. Tunjukilah kebenaran padaku dalam hal yang mereka perselisihkan. Sungguhnya engkau orang yang maha memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini baca doa ini ya ikhwan. Kemudian juga doa apa? Allah masabit kalbi ala dinik. Allah masabit kalbi ala dinik. Ya Allah tetapkan diriku, hatiku di atas kebenaran, di atas kebenaran agamamu. Ini selalu baca doa ya ikhwan. Di masa akhir zaman ini banyak sekali talbisat, watasfihat, banyak sekali ini kerancuan-kerancuan orang ya dalam memahami nas isu-isu opini-opini yang membuat orang bingung maka senantiasa bacalah doa ini kemudian di antara syekh di sini dalam kitab ini tidak sempat kita bacakan tadi belajarlah kepada para tolebeli masyhur bahwa mereka itu berada kepada ulama al-sunnah kalau di sini nasihat syekh belajar kepada ulama-ulama yang mas masyhur ulama-ulama yang diakui ilmunya dan kemudian kalau negeri kita nih belum ada ulama lah, tolabul ilmi lah kita katakan gitu. Ya, semua kita di sini alhamdulillah, ustaz-ustaz kita semua alhamdulillah para penuntut ilmu semua dan mereka itu belajar pada ulama-ulama yang masyhur. Tilmis Syekh Utsaimin, tilmis Syekh Abdul Muhsin, ya, tilmis Syekh Saleh Suhaimi, Ibrahim Ruhaili, Sulaiman Ruhaili dan para ulama Abdul Razak bin Abdul Mas'ud Al-Badar, semuanya ulama-ulama yang masyhur ya ulama-ulama yang telah mendapat kedudukan di tengah di sisi para ulama sendiri ya Syekh Abdul Muhsin ada ulama hadis Madinah Syekh Saleh Suaimi tokoh ulama besar di Madinah ya kibar ulama di Madinah Syekh Ali Nasir Al Faqihi ya kemudian para ulama lain jadi ulama al sunnah itu tidak hanya hitungan jari ya hitungan jari dan hitungan kaki semua banyak ulama al sunnah itu banyak di Saudi itu ya banyak sekali apalagi kibar ulama yang ada di Riyadh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Aidan, Syekh Saleh Ali Syekh, dan para ulama-ulama lain, banyak ulama kita. Bukan tiga orang, empat orang, ya. Oleh sebab itu ulama kita banyak. Oleh sebab itu kita ingin menghargai mereka semua, kita mengikuti petunjuk mereka yang sesuai dengan dalil, itulah kita yang diajar oleh para ulama kita. Tidak pernah di antara mereka siapa yang tidak mengikuti fatwa saya itu bukan ahlu sunnah. Anda antum dengar nggak? Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang tidak menerima fatwa saya itu sudah hizbi sudah. Ha? Jadi sebab itu kemudian belajar kepada para ustaz-ustaz yang jelas dididik oleh para ulama-ulama yang masyhur, yang jelas, yang ilmu mereka teruji di sisi para ulama. Ya. Oleh sebab itu ini barangkali nasihat kita kepada antum semua, antum jangan sibuk dengan fitnah-fitnah, sibuklah dengan ilmu. Oleh sebab itu sabda Rasulullah SAW, badiru bil amali fitnah bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Imam Nawawi menyebutkan ketika datang fitnah, mereka disibukkan oleh fitnah. Pemikirannya ada segala macamnya. Banyaklah beramal soleh. Ya, banyaklah beramal so, soleh. Kaki itu ta'lail mazlim. Kata kalau seorang bagikan malam yang gelap gulita. Orang yang berjalan malam dalam gelap gulita, dia tidak bisa menentukan arah jalannya. Dia kira ke timur, rupanya ke barat dia kira adalah pegangan kiranya adalah apa ular semacam oleh sebab itu abahnya apa ilmu yang bermanfaat karena lawan dari kegelapan adalah cahaya cahaya cahaya dalam agama ini adalah il, ilmu maka antum Perbanyaklah membaca kitab-kitab ulama, perbanyaklah membaca karang-karang para ulama, menghadiri majlis-majlis yang diajarkan oleh ustaz-ustaz yang jelas mereka itu didik para ulama. Ini yang untuk antum lakukan. Kemudian sibuklah beramal soh, soleh. Sindarkan bicarakan ustaz, bicarakan ini. Karena bukan levelnya kita. Jika ustaz-ustaz yang berselisih, ada ulama yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Karena banyak fitnah-fitnah terjadi di antara pengikut. Ya, senantiasa menyebarkan kejelekan-kejelekan. Ini adalah sikap yang sangat jelek. Mengadu domba di antara ustadz dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai penuntut ilmu posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu bukan sebagai muf, mufti. Ya, demikian barangkali nasihat yang dapat kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, demikian. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak tahu di mana yang dimulai ini. Zuhur jam berapa? Jadi 12 kurang 15. Ini harapan bagaimana? Assalamualaikum. Bagaimana solusi menyatukan ikhwan sama salaf yang berpecah saat ini? Apakah para ustaz-ustaz kita sudah bertemu dengan ustaz-ustaz mereka dan bersatu seperti dahulu lagi? Uh, suatu hal yang mungkin tidak akan perlu kita kita tuh jika kita sama-sama satu masa akan bertemu tanpa ada persatuan. Ya, tanpa ada pertemuan pun. Tanpa ada pertemuan pun akan bersatu. Jika kita benar-benar saling menemukan manhaj salaf. Manhaj salaf itu tidak dari segi akidah saja, ikhwan. Akhlak, dari segi adab, dari segi membicarakan kesalahan ulama, itu manhaj semua, yang jangan dipisah-pisahkan. Ya. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau ada orang memisahkan antara akhlak dengan manhaj itu sudah salah. Manhaj salaf itu sempurna, ya agama semua. Akhlak salah bagaimana? Jangan diambil akidahnya saja. Ya, metode dakwanya bagaimana? Bukan diambil secara metode dakwah tapi akhlak juga. Ya, Kemudian cara menanggapi perselisihan, ada manhaj salaf, dipelajari. Walaupun tidak ada pertemuan, tidak ada apa, kalau semuanya mengikuti manhaj salaf dengan sendirinya bertemu. Dengan sendirinya bertemu. Oleh sebab itu, di antara nasihat Syekh Abdul Razak bin Abdul Musa Al-Badar rahimahullah ketika beliau memberikan sebuah pertemuan di Jakarta pada ada Hasatis, jangan kalian sibuk dengan apa? Perpecah belahan. Berjalanlah berdakwah. Berdakwah saja. Lanjutkan perjalanan Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berla, berlalu. Biarkan. Kita tetap berdakwah, kita sampaikan yang benar. Yang namanya dakwah itu tidak ada yang mulus, pasti ada tantangan. Itu yang namanya dakwah. Disitulah terdapatnya nanti nilai pengorbanan perjuangan. Kan tanpa ada keberhasilan, tanpa apa namanya pengorbanan dan perju, nggak mungkin. Pasti itu. Oleh sebab itu kita tidak perlu sibuk, terus belajar, terus berdakwah sudah jelaskan yang hak-hak sudah. Tidak perlu kita sibuk bagaimana menyatukan satu. Karena hal itu adalah kalau memang khilafnya adalah ilmiah, ya, itu sangat mudah menyatukan. Tapi kalau khilafnya adalah ada hudud nafs, ada di sana ingin syuhro, kebutuhan-kebutuhan lain, itu sudah nggak bisa disatukan. Ulama dahulu kenapa mereka bisa satu walaupun pendapatnya berbeda beda Kenapa? Karena memang khilafnya ilmiah. Sesuai dengan ilmu, Gitu. Apakah ada hubungan antara Sururi dengan Yayasan Hiaturos Yukoek? Saya tidak tahu ada hubungannya. Yang jelas bukan berarti Hiaturos memang dahulu mereka memiliki kelemahan-kelemahan di desigi dan juga di Hiaturos itu memang ada juga orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman-pemahaman yang mirip dengan Suri itu ada. Tapi kita menghukum Hiaturos dengan Suri itu sulit. Tidak bisa. Karena alhamdulillah di tengah-tengah mereka itu ada orang tidak mengkafirkan para ulama. Ya, saya belum mendengar ada mereka yang mengkafirkan para ulama atau mencela para ulama, saya tidak dengar yang sepanjang ilmu yang saya tahu. Tapi bukan berarti ya terus tidak punya kelemahan-kelemahan, ya kan ada kelemahan-kelemahan. Semua itu ada kelemahan-kelemahan. Di sini saya bukan membela ya, tapi ya terus punya kesalahan-kesalahan ya. Tapi apakah kesalahan-kesalahan itu termasuk tidak dinasihati para ulama kita? Ya, apakah para ulama kita tidak menjelaskan? Dijelaskan. Saya bimbas memberikan nasihat ke sana, Saya memberikan nasihat, Saya Saleh Fauzan memberikan nasihat. Para ulama memberikan nasihat. Dan di dalamnya juga terbaik banyak ulama-ulama yang memang juga seperti al sunnah jamaah dan mereka juga berdakwah selain itu. Kalau alasannya kenapa ayat terus membantu al bidah? Itu kan dana bukan dana mereka, sesuai dengan keinginan para muhsinin. Kemudian juga hiyaturah kalau dikatakan hiyaturah banyak mengangkat dai-dai orang hizbi. Kita bisa balik bertanya, ATC kedutaan Saudi pun banyak membantu orang-orang lebih dak dan juga mengangkat dai-dai orang-orang hiz, hizbi. Kalau dihitung nggak berapa dai salafi di dalam ATC kedutaan itu. Loh, kenapa hukumnya berbeda? Padahal ATC kedutaan lebih memiliki kemampuan untuk mendeteksi hal itu melakukan kemampuan. Oleh nah, sebab itu ketika kita munakasyah dengan mereka, hal ini juga dilakukan oleh hal lain. Tapi di dalam berbaik kepada bidah itu kan ada hal. Ada dalam berdakwah itu ikhwan. Tujuan berbaik kepada bidah, mereka itu diam dari dakwah kita, walaupun tidak mau mengikuti bidah dakwah kita, yang penting kita dibiarkan berdakwah ini sudah hal yang baik, diam. Sudah dakwah, diam. Mereka memberikan fasilitas kepada kita untuk berdakwah menyampaikan al-haq, sudah bagus itu. Dengan memberikan hadiah mereka diam, dengan memberikan hadiah mau mereka mengikuti manhaj salaf, iya itu kita lakukan. Rasulullah SAW kan begitu cara dakwanya. Memberikan hadiah kepada tokoh-tokoh orang kafir agar mereka cepat masuk es. Nah, seperti waktu perang Hunain memberikan harta rampasan perang Hunain itu berapa? Ratusan onta. Oleh sebab itu salah seorang kabilah mengatakan, "Hai, ikutilah Muhammad itu fa innahu yu'ti ata'an la yakhsah fakar," katanya. "Wahai mari kita beriman dengan Muhammad." Satu kabilah mau beriman. Kenapa dia katakan Muhammad ini memberi nggak pernah mikir-mikir mau jadi miskin? Subhanallah. Iya, kita dalam berdoa kepada al bidah itu ya kasih hadiah apapun saja kita lakukan fasilitas yang syar'i. Gitu. Nah, sekarang ada lagi menurut mereka kalau berdoa melalui hadiah semacam itu sururi. Di mana itu? Ini kan salah. Jangan karena orang suri menempuh manhaj yang benar lalu kita tolak juga manhaj yang benar. Itu kan memberi hadiah kan disuruh kita. Agar mereka mau mengikuti kebenaran, ya itu kita lakukan. Aliful kulub dan seterusnya. Enggak masalah itu. Yang penting mereka mau ikuti kebe kebenaran selama ya bukan berarti seperti manhas orang lain pula membantu pakai miskin dari orang curian ya nggak boleh. Kan? intinya syar'i dan mubah. Oleh sebab itu ini tidak mengapa kita memberi hadiah kepada alubida dan semacam agar dia mau ikuti kebenaran itu dilakukan. Benarkah ada perkataan Syekh Rabi bahwa kalau mau dunia belajar ke Madinah, kalau mau belajar ke Yaman? Ini nggak tahu saya perkataan ini bukan perkataan Syekh Rabi. Saya yakin ini 100% bukan perkataan Syekh Rabi. Karena Syekh Rabi sendiri di Saudi. Ya, perkataan ini adalah ada, ada perkataan dari salah seorang guru mereka yang sekarang ini mereka lagi berseteru sesama mereka. Mereka nggak tahu asal salafi dari Yaman itu dari mana. Syekh Mukbil tahu manhat salaf di mana. Di Saudi belajar. Belajar di Universitas Islam Madinah yang saat itu belum semua guru-gurunya orang salafi kalau untuk mengetahui. Waktu Syekh mau belajar di Jamiah Islamiyah, itu guru-gurunya banyak orang Mesir, tapi dalam mada akidah itu diajar oleh para ulama Saudi. Tafsir, lugo, terusnya banyak dari ulama Azhar waktu itu di awal-awal Kalau kamu tahu, antum tahu. Sekarang malah sebagian orang belajar ke si mobil mengharamkan ijazah. Ketika di Munakasya, kenapa si mobil kami ijazah di Madinah? Diam. Sekarang kan pondok-pondok mereka mengharamkan ijazah Ini adalah orang apa? Berbicara dari dua kemampuan ilmiahnya. Ini tasadur. Senang membuat fatwa-fatwa terlebih dahulu sebelum ulama berfatwa. Inilah bentuknya perbuatan mereka itu. Jadi orang memikul sebuah pekerjaan di luar kemampuannya. Para ulama besar-besar aja nggak ada yang perbuatan demikian haramnya ijazah. Mereka mengharapkan ijazah. Kalau katakan demikian, Syekh Mukbil itu di mana belajarnya? Salafi dari Yaman itu di mana dapatnya? <laughs> nah, oleh sebab itu mereka ini orang-orang yang itu menggambarkan ya ikhwan sifat taksub dari mereka sifat ta'asub dari mereka. Kita tidak pernah, kita tidak mengatakan ulama Urdun, ulama kita semua ulama kita. Baik dia Urdun tilmisnya Albani, baik di Qasim tilmis Syekh Saimin, dia Syabih Bahtiriyat, para murid Syekh Madu Musin di, di Madinah, murid Syekh mobil dari dari Yaman semuanya kita hormati dan kita mu, muliakan. Yang penting semuanya adalah sesuai dengan manhaj salaf. Kalau tidak dengan manhaj salaf, murid siapapun saja dia tidak tidak tidak pun ya mengambil ilmu dari mereka. Kita tidak pernah membagi karena manhaj salaf itu tak terkungkung dengan waktu ya kawan tidak juga tempat. Di Pakistan, di Afghanistan banyak ulama-ulama di sana. India. Jangan kita itu hanya karena mereka itu nggak tahu Yaman, mereka mereka memang tahunya Yaman tok mungkin. Ini nanya nama asli Syekh Kutub, saya namanya ya itu yang masyhur Syekh Kutub. Kami mendengar Suri baru saja pertanyaan kapan Suri di Indonesia terjadi eh, fitnahnya. Suri di Indonesia ini sebetulnya dari awal semenjak eh, orang-orang uh, yang pengaruh pemikiran mereka di Saudi, kemudian di antara juga sebagian dari mahasiswa Sesal eh, Madinah membawa kera itu ke Indonesia, yang mereka itu meng, meng, mengagung-agungkan tokoh-tokoh dari suri itu. Apakah kabar masalah fitnah itu terjadi? Apakah fulus, dengki, masalah lain? Tidak. Kalau awalnya fitnah suruhi ini dari awal perang teluk tadi kita sebutkan tadi. Ketika para ulama membolehkan meminta bantuan kepada Amerika untuk menahan serangan Saddam Hussein ke Saudi Arabia. Bukan untuk menyerbu Irak. Perbedaan. Ya. Saat itu perjanjian tidak pernah bahwa Amerika untuk menyerbu Irak enggak, hanya sekedar menahan serangan. Jadi difa tepat. Gitu aja. Bukan untuk bunuh kaum muslimin di Irak enggak. Semana ini isukan oleh orang Hizbiyin. Bukan. Ustaz kita bilang bahwa mereka tidak mempunyai bukti tetapi mereka berkata kami mempunyai bukti yang kuat dan konkret yaitu menurut mereka bukti-bukti mungkin sebagaimana juga dalam persidangan sekarang bukti itu bisa direkayasa ya kan. Kasusnya bisa direkayasa. Di situs mereka mereka membodoh-bodohkan Ustadz Firanda Abdullah Taslim dan Yazid. Silakan membodoh-bodohkan. Mereka orang lebih pintar. Tidak ada masalah. Alhamdulillah ada orang pintar di negeri kita ini seperti mereka. Ya kan? Kita nggak perlu. Saya dikatakan orang paling bodoh nggak apa-apa. Memang saya orang bodoh. Tidak apa saya harus katakan saya orang pintar kok. Sudah dokter ya. Guru saya ada Syekh guru saya Syekh Ali Nasir. Nggak perlu saya katakan begitu. Tidak apa? Karena kita nggak perlu membanggakan diri buat apa? Dikatakan orang bodoh, bersyukurlah Imam Malik saja ketika ditanya oleh orang datang dari Andalus, 40 persoalan, jawab 4 oleh Imam Malik. Kata orang ini, kamu Malik yang sudah masyhur di dunia hanya mampu menjawab 4 pertanyaan. Apa kata Imam Malik? Sekarang kamu kembali ke Andalus, bilang kepada orang Andalus, Malik itu orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Tak perlu kita bangga-bangga. Alhamdulillah antum lihat sendiri apa ilmu yang disampaikan oleh Ustaz antum. Punya ilmu apa tidak silakan lihat aja udah. Ya kan? Silakan lihat. Silakan mereka bodoh, orang nggak tahu silakan, tidak masalah. Kita nggak akan mengatakan saya ilmu sudah 12 tahun saya di Madinah, ngapain saya nggak pintar? Nggak gitu. Karena menjadi pintar itu ikhwan bukan guru karena gurunya. Kalau sudah murid semukil otomatis bagus, hebat, belum tentu. Murid Syadul Muhsin lalu pintar hebat. Enggak. Bagaimana juhudnya dalam tulabul ilmi? Itu bisa. Jangan membangga-banggakan ini bapak seguru saya. Ha anak ini saya. Lihat kan siapa anda, ilmu anda sampai di mana. Itu yang penting ya Pak. Bukan dibanggakan guru saya si pulan, guru saya si pulan. Gak ada manfaatnya. Itu akan masukkan surga. Yang masukkan surga amal dan iman kita. Ilmu kita. Jadi nggak ada itu ponis kalau sudah dari Yaman orang lebih pintar atau dari Madinah lebih pintar nggak ada ponis begitu. Sesuai dengan juhud dia dalam mentolul ilmi kerajinannya dan mulazamah dengan para ulama ini yang menjadi persoalan. Kalau hanya belajar empat bulan di Yaman lalu sudah di sana juga sering nggak ngaji, apalagi kembali ke Indonesia yang ngawur Ya kan? Jadi oleh sebab itu ukurannya bukan guru, apa yang memintai Anda menyampaikan masalah ini khususnya kepada ikhwan salaf di luar ya, masjid ini? Apa namanya? Ustaz apa yang apa ini maksudnya? Motivasi Anda untuk menyampaikan masalah ini khususnya kepada ikhwan salaf di luar masjid ini. Bukankah ini uh, kesia-siaan membuat hati kayak kita hmm, apa? mengeras dan bukan ilmu yang membuat kami takut kepada Allah. Ini bagus tanggapannya. Sebetulnya anak tidak bermaksud untuk membahas ini. Cuman ikhwan-ikhwan di sini karena ada fitnah dituduh mereka sururia, kita hanya menjelaskan apa akaid, apa pemahaman orang sururi. Suria. Tadi saya, saya sudah katakan kepada antum, anak membaca perkataan-perkataan begitu tuh kasar hati. Wah, iya. Membaca perkataan-perkataan demikian kepada ulama membuat hati ini sudah nggak enak, Tidak perlu disampaikan sebetulnya. Tapi anak ingin buktikan kepada antum apa sebetulnya yang suri, bagaimana pandangan mereka para ulama, tadukam ini kita sampaikan karena pada ikhwan kita sering dituduh mereka sururi, mereka sururi. Dan ini jawaban bagi kita siapa sururi dan silakan antum nilai siapa yang suri, siapa yang tidak. Silakan sendiri. Apakah ciri-ciri tersebut pada pada orang-orang yang tuduh sururi oleh sebagian kelompok atau tidak? Silakan. Itu tujuan kita sebetulnya menjelaskan persoalan karena ada orang memahami suri berbeda dari pemahaman yang sebenarnya begitu. Itu yang kita maksud tadi. Yang bagi mereka suri adalah begini-begini mengambil bantuan dia ros atau begini begitu. Nah, gitu. Nah, itu yang itu ingin kita jelaskan. Sebetulnya kita ya katakan kita lebih banyak anak dalam pelajaran anak ya kawan lebih banyak taksis dulu, berikan ilmu dulu. Ini manhaj yang betul itu semua para manhaj salah begitu. Ya, cuma ketika ada fitnah, ada subha, perlu kita jelaskan. Ini barangkali istiad para ikhwan dari Lajna mengadakan pembahasan tentang ini. Agar selama ini katanya ikhwan-ikhwan itu bertanya, apa sebenarnya sururi katanya. Karena sering mereka itu dielulukan sururi-sururi. Itu angka pelajari ini. Kemudian ya ikhwan, mempelajari aliran sesat itu bukan berarti tidak ada gunanya. Karena itu disebutkan masalik. Wa itu nufassilu sabil mujrimin litastabina eh, wa kadzalika nufassilu ayati litastabina sabil mujrimin. Allah kan juga menyebutkan masalik orang kafir, masalik orang perjalanan bagaimana tindakan orang munafikin dalam Quran. Kenapa? agar jelas jalan-jalan orang mujrim agar kita ada jauhi jangan kita terjerumus ke dalamnya ini tujuan lain boleh saja kita membacakan pikiran-pikiran sesat itu tujuannya adalah untuk menjauhi oleh sebab itu Huzaifah bin Yamani eh, radhiyallahu anhu mengatakan kana nasi yasalun Rasulullah yasalun al-khair anil khairi jadi para sahabat selalu bertanya tentang yang baik-baik saja wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata idrikani maka dia Huzaifah bertanya tentang hal yang jelek jangan-jangan dia nanti terjerumus ke dalamnya karena orang kena, tidak tahu kebatilan bisa terjatuh ke dalam keba, kebatilan. Ini dari bab ini, dari segi ini. Kita mengetahui apa itu sururi agar kita tidak terjumus ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Oleh sebab itu disebutkan juga dalam kota Arab, disebutkan Arab syara lali syari, Arab tawaqihi. Aku mengenal kejelekan bukan karena kejelekan itu. Aku ingin mengenalnya agar aku menjauhinya. Ini hakikatnya sebetulnya. Jadi, tetapi manhas dakwah kita senantiasa selalu kita sebarkan il, ilmu. Tapi ketika ada sumbha, itu nggak apa kita jelaskan kepada umat agar kita menjelaskan siapa kita sebenarnya dan siapa sebetulnya yang suruh suruh itu tujuan kita. Sebagaimana tadi anak katakan kepada antum, anak membaca ungkapan-ungkapan seperti itu celaan kepada ulama itu nggak sabar kita. Ya, merintih hati ini rasanya kita melihat bagaimana perjuangan ulama siang malam eh, mengkaji masalah ilmiah, menjadi masalah umat. Kok malah dikatakan mereka abid, abid, abid begitu. Kan merintih hati kita melihat ulama pelakon seperti itu. Tapi tadi tadi kita jelaskan tujuan mempelajari aliran sesat, mengenal sedikit pemikiran orang aliran sesat seperti tadi itu. Agar kita tidak terjumus ke, dalamnya. Dan juga kita benar dalam menilai orang yang tidak sesat dianggap sesat nanti. Ya kan? Kan begitu. Jangan dituju orang yang tidak suri dianggap suruh suri. Maka sekarang antum telah mengenal ini yang suruh isi. Nah lihat saja ketika ditazir itu sururi. Nah Menurut kamu apa suruh itu? Kalau ditanya seorang mereka nggak tahu. Oh ya suruh itu begitu aja. Apa pemahaman suruh sih? Apa akidahnya sih? Kalau tidak terbukti ya berarti kalian ini menurut asa menuduh. Mungkin dia bukan suruh, mungkin dia NI, ya kan bisa saja. Mungkin dia sufi, masa menuduh toh. Yang penting nama lagi ngetren suruh, pakai nama Apa Apakah lebih baik kita ikut tunjukkan Rasul ini Akur mereka dengan akhlak yang mulia, ya, kita nasihati mereka dengan kesabaran yang tinggi, kita maafkan mereka. Dan ini kita lakukan. Kita tidak pernah membahas mereka dalam majelis-majelis kita ya, Pak. Hanya sifatnya ketika monumen sekali saja. Kita tidak pernah hanya membuka syubha-syubha yang mereka lemparkan pada kita saja dalam rangka menunjukkan kebohongan mereka bahwa itu tidak benar tuduhan-tuduhan itu dan orang tidak menimbulkan kerancuan pemahaman orang terhadap kita ya bisa tertipu dengan kebohongan mereka itu tujuan kita kita selama ini nggak pernah mencela mereka sebelum mereka antum lihat web web, web kita ada nggak seperti apa yang mereka lakukan sibuk nggak kita dengan mereka nggak ada seperti mereka kita antum silakan buka web web kita dan buka web mereka bandingkan ada nggak bahas masalah-masalah ini nggak ada kita kita biasa-biasa kok kita nggak perlu sibuk kita berdakwah silakan mereka sibuk apapun silakan kita. Yang penting antum ma Allah, benar jujur dengan Allah, berdakwah di teman hasalat. tidak ada. Walaupun orang mengatakan surui hizbi apapun, tuduhlah. Itu nggak masalah. Alhamdulillah kita bukan orang yang membahas-bahas dalam majelis kita seperti ini. Ya, saya pertama sekali membahas hal ini di sini ya ikhwan. Kalau antum tahu. Karena permintaan dari teman-teman karena masalah ini termasuk yang urgensi katanya di sini di Sidoarjo sehingga dibahas. Nah, itu saja. Ya. Anak saja Coba antum lihat, anak nggak mempersiapkan diri secara matang-matang untuk ini, karena cukup aja buku alama saya baca buku saya Saleh Fauzan. Berbeda dengan materi-materi yang biasanya anak bikin makalah, dan ini nggak perlu dibikin makalah karena sudah kenal itu sudah. Jadi antum tahu bahwa usaha utang antum bukan orang yang biasa suka mencongkel aib orang lain, tidak ada, nggak ada gunanya. Kalau kesalahan kita salahkan diri. Kesalahan cukup kesalahan dibaca. Person-person itu semua orang terjatuh dalam kesalahan itu. Kalau person ini dibaca bisa orang meninggal berarti habis kesalahannya. Enggak juga kan. Nah, oleh sebab itu itulah manhat kita. Kita tidak sibuk dengan hal-hal seperti ini. Kembali kita tegaskan, kita perlu sibuk dengan ini. Belajar dan beribadah. Ana mohon kepada ini Allah semoga salafiyun di Indonesia dikuna disatukan hatinya mereka dan ini semua dambaan kita dari mana saja. Kita semuanya berusaha untuk bersatu, bersatu tapi di atas manhaj yang benar, di atas akhlak yang benar, di atas dakwah yang benar, ya. Bukan karena ada kesalahan langsung diponis, ada kesalahan langsung diponis, itu bukan manhaj. Ini tersabut dulu, apalagi ungkapan-ungkapan yang memang diselewengkan pemahamannya. Ini lebih berbahaya lagi. Kemudian anak seorang muslim bila mati sejak dilahirkan sebuah apa ya, tabungan di akhirat bagi orang tuanya bagaimana hukumnya bila yang mati anaknya orang non muslim bagi orang tuanya di akhirat mohon penjelasannya ini anak orang kafir ini ikhtilafal fil ulama ya orang kafir ikhtilafal ulama dan juga hadis di dalamnya terdapat tiga versi pertama mengatakan ma'a abaihim bersama orang tua mereka maksudnya ahli ada yang mengatakan di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bahwa Nabi Ibrahim itu mengasuh anak-anak yang mati dalam keadaan orang kafir eh, anak orang kafir, auladul musyrikin. Dan dalam riwayat Aisyah, Allah al-makan ya'malun. Allah lebih tahu apa yang mereka akan lakukan. Dalam sebuah hadis bahwa mereka ini nanti akan diutus kepada mereka di akhirat, yaitu rasul yang menyuruh mereka nanti siapa yang taat akan mereka akan menjadi orang muslim masuk surga. Allah alam. Oleh sebab itu pendapat yang benar sih Allah alam memakan amal lihat malu. Ini Allah alam pendapat yang lebih kuat dikuatkan oleh Syekh Sulaiman adalah yang para ulama itu kita tidak bisa menghukum. Tetapi anak orang kafir waktu di dunia dikuburkan bersama orang tua. Karena dalam beberapa ayat Rasulullah pernah menyebutkan mahum ma'abaihim bersama orang tua mereka dalam neraka. Dalam kisah Isra Mi'raj disebutkan bahwa anak-anak orang musyrikin itu menjadi asuhan Nabi Ibrahim dalam riwayat lain dari Aisyah Allah alam makan Dan oleh sebab itu para ulama menyebutkan di sini ini laukanu hayu Allah alam makanu ya, ya'malun ya, jika mereka itu hidup seterusnya begitu. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak menjadi surga, menjadi neraka. Tapi min iqa min bab metul hujjah sebagian ulama menyebutkan sebagaimana dalam hadis tadi bahwa di akhir kelak mereka seperti orang buta ya orang gila itu akan diutus kepada mereka nanti rasul di akhirat jika mereka mentaatinya mereka akan menjadi orang penduduk sur, surga wallahu alam itu yang bisa saya jawab kemudian ya ikhwan bertanya tentang auladul musyrikin orang kafir awal fitnah yang timbul dari orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Murji'ah Oleh sebab itu kenapa kita harus mempertanyakan hal-hal yang memang ilmunya tidak sampai jelaskan sajalah apa-apa yang ilmunya kita jelas-jelas. Sehingga dalam hal ini hadis Rasulullah ada berapa persi? Ini Allah alamu makanu yang malu. Allah yang tahu nanti ya, apa yang akan mereka amalkan. Nanti maksudnya di akhir kelak, sebenarnya dalam riwayat lain mereka akan diuji di akhir kelak. Bolehkah kita menghadiri kajian yang mereka adakan orang yang duduk kita sururi? Allahu alam jika hadir di sana tidak apa, tapi selama ini pengalaman kita tidak pernah mengalami orang hadir di pengajian mereka. Tapi setiap orang yang hadir di pengajian mereka justru terfitnah oleh mereka, ikut mencela kita. Padahal dia tahu sendiri kajian-kajian kita. Ini bukti kenyataan. Kita tak pernah menjala, melarang kajang-kajang, hadir nggak pernah. Tapi buktinya ketika mereka ngaji di sana, langsung ikut mereka dan mencela kita. Loh, apa ini? Sudah jelas bohong-bohong kita buktikan lalu ikut mereka. Nah ini yang kita tidak mau, mau ikut kebenaran, ikut saja kebenaran. Kalau lihat kebenaran mereka, silakan. Kita tidak ada maksa orang, silakan. Ya, kita tidak tujuan kita mengumpulkan orang banyak banyak hadir pengajian enggak. Ya, oh agar orang kajian kita ramai, orang semua hadir kita. Kalau tidak hadir dua kali, tiga kali ditahzir, itu enggak manhat kita. Ya, sepulan mana, sepulan mana. Oh, ini sudah berapa kali enggak hadir pengajian ini. Oh, hadir pengajian di pulan, udah tahzir udah. Itu enggak manhat kita. Nah, tidak pernah kita lakukan itu Alhamdulillah Ya Ustaz sekarang kita sadari bahwa Sunnah di Indonesia sangat sedikit Apa ciri-ciri ini juga ciri sunni Mengadakan kajian Islam di tempat hizbi me, ah, Mau dapat bantuan dari Yayasan Hizbi Masih me, apa nih, toleransi jamaah yang masih berisbal dan tidak berjenggot ini ya kawan di dalam Ciri alusuna itu, ya alusuna sunnah ghuraba jelas. Tapi bukan artinya jumlah sedikit menjadi ciri kebenaran, bukan. Tapi alusuna sedikit iya. Jangan pula kelompok yang sedikit itu yang alusuna dicari, kelompok-kelompok yang sedikit. Enggak. Ya. Kemudian mengenai kajian Islam di tempat isbi itu boleh jika kita diundang dan kita menyampaikan kebenaran dalam rangka berdak berdakwah bukan sebenarnya mengelitimasi atau istilahnya menjadi poin bahwa kita membenarkan tidak kita berdakwah Gimana para ulama-ulama kita berdakwah ke daerah-daerah yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan sufi, apapun saja. Diseru ke udara kebenaran. Tapi yang penting berdakwah sesuai dengan manhaj salam. Terangkan akidah yang benar, tidak boleh taksub udara organisasi, yang harus kita ikut adalah dalil. Mendapat bantuan dari Yayasan Hizbi. Yayasan Hizbi maksudnya apa Yayasan Hizbi ini? Apakah maksudnya Hiyatul Ros, segala macamnya, sejenisnya? Bantuan jika mereka membantu tidak ada kaitan dengan apa-apa, tidak masalah. Rasulullah menerima hadiah dari orang kafir. Ya, tidak dikait-kaitkan pamannya kamu harus ikut gini, harus ada program begini. Enggak. Itu tidak. Kita tolak mentah-mentah. Jika dia ingin bantu hanya sebatas kemanusiaan atau apalnya, tidak masalah kita ambil yang penting tidak ada embel-embelnya. Para ulama kan? dan itu jadikan dia buktinya Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi selama macamnya. Oh, kalau dikatakan nanti kita akan mail hati kita kepada mereka tujuannya agar kita menutup aib kesesatan mereka, itu yang nggak boleh. Ini yang perlu kita sadari sendiri. Ya, ini yang perlu kita sadari jangan karena dia telah membantu kita lalu menghambat kita dan menjelaskan kebenaran. Kemudian masih toleransi jamaah yang masih isbal dan tidak berjenggot. Ya ikhwan, dalam masalah isbal dan jenggot itu bukan ukuran manhat saja. Banyak para ulama-ulama yang di dalam masjid mereka itu hadir orang tiap jenggot, orang isbal. Yang namanya mereka itu berasur-asur. Berubah ya kan? Hatta jenggot pun kalau mau tumbuh kan tak tumbuh satu hari. Hah? Untuk apa jenggotnya panjang? Dia tidak isbal tapi malas hadir pengajian segala macam. Nanti dia orang tablik juga begitu kan? jenggotnya panjang, tidak is, Apa itu sudah salafi dia? Bukan itu saja patokannya. Kalau kita nilai itu berarti kita semua dengan manhaj khawaris itu. Karena itu kan maasi, ya kan? Maasi. Maasi kan? Nah itu bukan jangan pula diusir orang tidak berjenggot dari majelisnya. Muamalah kita dakwahi dia, kita ajar, kita ajak ke majelis ilmu. Mudah-mudahan satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, tiga tahun mau berubah. Tidak ada patokan itu. Katanya hanya tugas tugasnya sehati. Hidayah itu di tangan Allah. Allah. Tidak bosan kita. Kalau setiap orang tidak berjenggot kita usir sekarang siapa yang mau hadir majelis kita? Kita saja saya tanya kepada antum masing-masing ini. Apakah antum sejak kena hukum isbal dan kena hukum jenggot langsung jenggotnya panjang atau langsung motong celananya? Masih mikir-mikir 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya kan? Ya kan? Banyak pertimbangan-pertimbangan ya kan? Yang namanya beransur-ansur. Manusia itu kan begitu, memiliki kelemahan. Tidak sama kita itu dalam taraf ilmu, di dalam taraf ketakwaan, di dalam taraf apa semua kan berbeda kita. Ada orang dengan hadis saja langsung berubah dia, berani berubah dia. Ada orang kadang-kadang takut dengan istri, takut dengan mertua, takut macam-macam ya kan. Tapi namun kita katakan bukan berarti kita memuji orang seperti itu, tapi kita tetap menyampaikan nasihat. Tapi kita lembuti dia, kita usahakan dia berbuat baik. Kalau dia belum sempurna jenggot, belum mau ya, memantikan hisbah, hadir dalam majelis kita saja itu sudah syukur dia mau mendengar-dengar selalu il, ilmu mudah-mudahan pintu hatinya terbuka pada suatu hari, suatu hari. Maksud tahun di sini apa? Harus jelaskan. Berjual beli, nggak apa-apa jual beli dengan orang tidak berjenggot. Orang kafir jadi sah jual beli ya kan? Hah? Inilah kalau tidak paham manhaj itu maksudnya. Dianggap jual beli, urusan perdagangan dengan orang-orang tidak berjenggot dianggap tahu dengan orang tidak berjenggot. Loh. Kan dia bukan orang kafir, berdagang orang kafir saja boleh berurusan berdagang. Hanya karena jenggot juga ditahzir ini parah banget. Kecuali dia mengatakan jenggot itu bukan sunnah, ini sudah etikot ya beda. Muktadi ini jelas. Kalau maasi siapa nggak terlepas dari maasi sih? Banyak kelemahan kita banyak. Yang namanya manusia. Lihat manhaj Syekh bin Baz, manhaj Syekh Utsaimin, manhaj Syekh Nasruddin Albani, manhaj Syekh eh, Abdul Muhsin. Dalam majelis mereka itu siapa yang hadir tuh? Apa tolabul ilmi yang memang sudah jenggotnya panjang, yang itu, itu saja. Enggak kan? Nah itu penafsiran ta'awun itu maksudnya apa ta'awun? Mungkin dia tidak punya jenggot lalu isbal lalu dijadikan dai diangkat ia bisa dimotivasikan ini sebagai da taat tahun dijadikan dia sebagai tokoh dalam dakwah kita iya tapi dia sebagai pengikut sebagai apa untuk memperbaiki diri kenapa sebetulnya persoalan ini panjang Ivan karena memang butuh kepada penjelasan penjelasannya Ustaz banyak orang mencela kita dengan kelompok keras Mungkin saja karena saat ini kita memang masih kasar dalam mendakwakan sunnah Lalu apa nasihat Ustaz kepada kami? Memang perlu kita sampaikan ikhwan Kita tidak disuruh keras, kita harus berlemah lembut Di, Kalau orang mengatakan kita orang bencong silahkan Karena Rasulullah SAW ini bahwa rifkum ma illa zana wa ma min dan juga dalam sebuah hadis Aisyah yang masuk riwayatkan Imam Muslim bahwa asal dakwah kita ini lemah lembut, memperbaiki orang, salam kepada orang, ya, berakhlak yang mulia kepada tetangga, walaupun dia orang kafir atau alu alubidah, perlu berakhlak yang mulia gitu. Bahasa bahasa yang baik dalam mendakwai orang, itu perlu kita ini. Supaya karena orang menilai kita kasar itu kenapa? Karena sudah momoknya itu dari awal dimulai dengan cara begitu. Sehingga sekarang ini banyak sekarang orang menilai kita ini orang kasar, kita tidak pernah biasa. Semua kaum muslimin kita ramahi semoga mereka dengan kita berbuat baik rahmat kepada mereka mereka mau mendengar wajah-wajah kita ya mendengar nasihat kita orang Yahudi saja apa katanya kepada Rasulullah SAW hadis Aisyah yang mau kita sebutkan tadi Assalamu alaik apa artinya asamu kematianlah atasmu hai Muhammad hancuran Aisyah mendengar ini ya marah dia apa Aisyah katakan Waalaikumsalam wa la'na atas kalian kecelakaan, hancuran dan laknat kata Aisyah ditambah oleh Aisyah. Apa jawab Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan hai Aisyah. Lalu Aisyah katakan ya Rasulullah ala tasma ma Rasulullah engkau nggak dengar apa yang dikatakan mereka? Waqad qultu wa alaikum. Coba jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, saya dengar. Saya sudah jawab wa alaikum. Mana lebih pendek dari ucapan orang kafir tadi? Orang Yahudi. Wa alaikum. Jawaban Rasulullah SAW. Subhanallah. Wa alaikum. Lalu Rasulullah SAW, Inna Allah rafiqun, kata Rasulullah SAW, Allah itu maha lembut, lembut yuhibbur rifqa fi amri kulli. Mencintai kelembutan dalam segala urusan. Dalam segala, tidak ada kecuali, dalam segala urusan. Kemudian, Imam Bukhari menyatakan yaitu arifu fi amri kulli, dalam bab disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu lemah lembut dalam segala urusan. Urusan apa saja lemah lembut. Ini asal pada dakwah. Adapun tahzir dan hajar itu adalah emergensi. Pintu daru, darurat. Bukan hidangan siang dan malam. Adalah ketika tidak ada makanan lagi baru makan bangkai itu ibaratnya. Adalah daru, darurat. Orang ini sudah dibaiki, dinasehati, dan juga melihat kondisinya semacam pelajari Pengaruh orang yang tahzir, orang yang ditahzir, keadaan mustama, semuanya dipelajari. Bukan asal tahzir, Ya, tazir-tazir dia cuma dua orang di komplek itu tazir orang, dia yang kena tazir, dia yang tegur orang. Siapa yang kena tazir sebetulnya? Terbalik, mau tazir kita yang dita tazir. Baru mulai buka pengajian tazir orang. Akhirnya tazir nggak boleh ngaji lagi di masjid itu. Siapa yang kena? Jadi perlu dipelajari dengan matang dan ilmu yang sempurna. Ini oleh sebab itu antum lihat tahzir itu adalah ibarat kalau ke dokter sudah habis semua resep sudah habis semua resep, ya memang obatnya Pak harus operasi ini. Bagaimana Pak? Ya Bu, terasa operasi aja dah. Hmm? Begitu. Jadi bukan awal sudah dengan berbagai cara, kondisi semua diperhitungkan ya ikhwan. Itu baca kok ada kaidah tahzir di segi ulama. Oleh sebab itu antum lihat saya bimbas nggak pernah mentahzir tokoh-tokoh al bidah kan? Karena nggak, kadang-kadang nggak ada gunanya. Justru dengan antum tahzir menjadi naik apanya? Pamornya kadang-kadang ya kan. Ini musibahnya. Kalau orang yang bodoh mentahzir orang nggak tahu-tahu justru dengan ditahzir pamornya semakin naik malah. Ima dengan alasan wah kasihan si pula dicaci maki. Hah? Kasihan katanya pula dicaci maki akhirnya orang senang dia, dizolimi katanya. Apalagi terbukti dalam caci maki itu bohong-bohong ya kan. Nah ini rusak ya Iwan. Jadi kali ini saja yang dapat. Ini pertanyaan banyak sekali nggak sempat anak jawab ya. Mudah-mudahan kita semakin rajin untuk ilmu dan meninggalkan persoalan-persoalan seperti ini. Belajarlah ilmu, bacalah buku dan banyak beribadah. Ibadah. Belajar dengan ustaz yang jelas, belajar para ulama sudah jelas begitu. Dan tadi sudah kita sebutkan apa ciri sururi. Yang penting ciri-ciri tersebut tidak terdapat para ustaz-ustaz yang kita belajar. Insya Allah mereka tidak suruh sururi. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.